السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانك ولا تقال إلا لك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمهد النبي أكرمنا بسفينة نوح الزمان وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يجد نفسه في الدعوة إلى الله فيحمد الله تبارك وتعالى أنه استعمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk hidayah bimbingan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang taat, orang yang beragama, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Dan kita enggak bakal dapat hidayah, enggak bakal dapat petunjuk, enggak enggak bakal dapat bimbingan seandainya bukan karena hidayah petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang berhidayah, hidayah, petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi hidayah, petunjuk dan bimbingan kepadanya. Contohnya mulia kita diajak untuk bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua yang ada di sini dan orang-orang seperti kita dimanapun mereka berada di seluruh dunia ya dimuliakan oleh Allah menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di akhir zaman ini kalau tidak salah dengar tadi beliau membahasakan di akhir zaman ini Allah ciptakan satu bahtera mirip bahteranya Nabi Nuh alaihissalam yang mana pada zaman itu tidak ada yang selamat tidak ada yang bisa mencapai keselamatan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kejayaan kecuali mereka yang masuk dalam bahtranya Nabi Nuh alaihissalam. Maka beliau mengatakan bahwa usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaha agama, usaha hidayah, usaha iman di akhir zaman ini seperti bahteranya Nabi Nuh alaihissalam di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada yang bisa selamat dari topan keduniaan, dari topan kemaksiatan, dari topan kekuburan, dari topan kesyirikan. Melainkan mereka yang masuk ikut ambil bagian dengan usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu memuji Allah Subhanahu wa taala khususnya kita yang ada di tempat ini sekarang dan orang seperti kita dimanapun mereka berada di seluruh dunia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian daripada usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من أعظم الأعمال وما هي أعظم الأعمال؟ قل لهم ما هي أعظم الأعمال؟ Kata beliau, beliau pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah SWT menyebutkan tentang amalan yang paling besar, amalan yang paling agung, tidak ada amalan yang melebihi keagungannya, kehebatannya, kebesaran daripada amalan ini. Tapi sebelum beliau melanjutkan, beliau bertanya, amalan apakah? Amalan apakah yang paling agung yang dimaksud tadi? Kira-kira amalan apa? Dakwah. Amalan dakwah. Amalan dakwah. أعظم الأعمال في العبادات هي الصلاة في العبادات Kata beliau, kata beliau bahwa amalan yang paling besar dalam agama dalam ibadah adalah sholat. فكان صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من الصلاة كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu selesai saja salam atau selesai mengerjakan salat dengan salam, maka yang beliau ucapkan pertama kali adalah Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة كان يقول ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, di antara ucapan dalam rangkaian puji-pujian kepada Allah SWT yang beliau ucapkan beliau mengatakan dan kami berlindung kepada Allah atau kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. Wa alladhi ghufira lahu ma min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang kemudian sallallahu alaihi wasallam. الليلة ليلة الجمعة والصلاة على النبي فيها لها خصوصية عظيمة عند الله فإذا نسمع اسم النبي لابد أن نقول صلى الله عليه وسلم Kata beliau tuan-tuan yang mulia, malam ini adalah malam Jumat. Hari di mana salah satu anjuran untuk kita lakukan apa untuk kita kerjakan di malam Jumat ini adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mendengarkan nama Nabi diucapkan khususnya di malam Jumat, maka dengan semangat, dengan gairah harus kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. ولكن قلنا أن بعد العبادة استغفار بعد العبادة استغفار نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لكن اسمع أيها الداعي أيها الخارج في سبيل الله تعلم الآن الدعوة الدعوة بعدها الحمد لله ما دليلك؟ كيف أتيت بهذا الكلام؟ يا شيخ الصلاة عماد الدين ولكن أقول أنا ما أتيت بشيء من عندي ولكن هذا قول الرسول وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي فماذا قال له قال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فالغلام خاف فنظر إلى أبيه فقال أبيه أطع أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فخرج النبي صلى الله فخرج النبي يغور اليهود كل كل اليهود في ليلة قال الحمد لله الذي أنقذ بي نفس من النار Tadi kita kembali kepada permasalahan sebelumnya bahwa selesai saja kita melakukan satu amalan yang merupakan amalan yang terafdal dalam ibadah dalam Islam yaitu salat yang merupakan tiang agama Miraj beriman begitu selesai selesai saja langsung disuruh beristighfar atau dicontohkan oleh Nabi dengan istighfar padahal Nabi orang yang tidak punkan dosa-dosanya terdahulu dan kemudian tapi ketahuilah saudara-saudara para dai ya para pengusaha agama para penggemar-penggemar huruf fi sabilillah pecinta-pecinta huruf fi sabilillah النبي صلى الله عليه وسلم Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dan kita harus ketahui dan kita harus bangga dengannya, penuh keyakinan, bersemangat dengannya bahwa apabila kita selesai melakukan satu amalan dakwah maka kita dicontohkan oleh Nabi untuk mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah habis salat disuruh istighfar tapi harus dakwah dicontohkan Nabi dengan mengucapkan Alhamdulillah mana dalilnya ya kata beliau saya tidak menyampaikan ini dari diri saya sendiri tapi saya sampaikan dari hadis Rasulullah SAW yang masyhur terkenal diketahui oleh kita semua Ketika seorang gulam semacam anak kecil gitu yang biasa melayani Rasulullah, keperluan-keperluan Rasulullah, kebetulan anak orang Yahudi. Dia juga masih Yahudi. Ketika dia dalam keadaan Naza dalam keadaan sekarat, Nabi beritahu langsung bergegas datang. Dia berdiri di arah kepalanya dan langsung menyuruh anak tadi untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasul sebagai anak yang paham bahwa dia masih punya orang tua, kebetulan orang tuanya masih ada, dia tidak mau mengambil satu keputusan sebelum mendapatkan semacam persetujuan dari orang tuanya. Ya, maka dia menoleh kepada bapaknya yang ada di situ, seolah-olah minta bagaimana pendapatnya ayah anda ini aku disuruh masuk Islam nih sama Muhammad nih. Maka orang tuanya mengatakan Abdi Abdul Qasim, ikuti aja apa maunya Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun dengan mantap mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Maka tuan-tuan yang mulia Setelah itu Mulai Yahudi tadi pun meninggal dunia Nabi keluar dari tempat itu dengan gembira sekali Sampai sahabat-sahabat karan kok Kenapa kok begitu gembira sekali Maka apa jawab beliau Alhamdulillahilladzi anqadhahu biya minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia melalui saya. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Melalui saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari azab api neraka. Jadi selesai salat disuruh istighfar, tapi selesai berdakwah kita mengucapkan alhamdulillah. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد ستة أشهر في دعوة همزان قرية اسمها همزان فجلس معهم خالد بن ستة أشهر ما استجاب أحد ثم بعد ذلك بعد علي أرسل علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب أتى بالقرية جميعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله وقال الحمد لله الذي هداكم إلى الإسلام فبالدعوة نقول الحمد لله وبالعبادة نقول استغفر الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما سجد إلا سجدة واحدة سجدة شكر واحدة وهي لما دخلت قرية همزان في الإسلام Tuan mulia, kisah lain yang menegaskan atau yang menekankan atau menguatkan pendapat beliau bahawa selesai ibadah kita istighfar sedangkan selesai dakwah kita alhamdulillah memuji Allah SWT. ketika beliau mengutus Khalid bin Walid ke satu kawasan di Yaman namanya Hamzan. Di kurang enam bulan beliau berdakwah di sana, tidak ada seorang pun yang berhasil masuk Islam. Ya, kemudian saudara sekalian, maka dikirim Ali bin Abi Thalib dengan tentunya setelah banyak hidayah baru belajar daripada mungkin kelemahan yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid singkat cerita akhirnya seluruh penduduk Hamzan masjid Islam dan mereka dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke Madinah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi melihat menyaksikan kehadiran orang-orang Hamzah dalam keadaan muslim beriman kepada Allah, maka Nabi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah kepada kalian dan membawa kalian menghantar kalian untuk menghadap kepada saya. Menurut beliau, Nabi tidak pernah melakukan sujud syukur kecuali satu kali yaitu ketika beliau menyaksikan melalui usaha dakwah penduduk Hamzah datang menghadap Nabi dan semuanya masuk Islam maka selesai berdakwah kita ucapkan alhamdulillah alhamdulillah النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فاتح مكة ماذا قال؟ كلكم تعلمون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ رأسه إلى الأرض إلى فرسه ثم قال الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Makkah sebagai pemenang, sebagai penakluk daripada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan yang mengisi atau yang ada di Makkah waktu itu. Beliau masuk sebagai pemenang tapi dalam bentuk tawadu yang sangat besar sekali. Beliau menundukkan kepalanya sampai kepalanya hampir-hampir menyentuh leher daripada kuda yang beliau tunggang Nah, setelah sampai di depan Ka'bah, dikelilingi oleh umat Islam dan orang-orang kafir yang sudah dalam keadaan hina, dalam keadaan kalah, maka beliau mengatakan, Alhamdulillah wahdah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Nah, dia telah memenuhi janjinya ya untuk menolong hambanya. Dia telah menolong hambanya. Dia telah memberikan kemuliaan kepada tentara-tentaranya. Seorang diri mulia tidak ada yang menolong Allah SWT dalam memberikan pertolongan kepada siapa yang Allah inginkan. Nah, jadi saudara sekalian, Nabi ketika menang dalam usaha agamanya, Bukan kembali kota Makkah beliau juga memuji Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang layak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wahda yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk wal hamd. Miliknya segala kekuasaan dan juga miliknya segala puja dan puji. Wa hai dia yang Maha hidup dan tidak akan pernah meninggal kalian. Nah, bahwa ala kulli yang qadir dan dialah Allah SWT yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kisah ini menegaskan lagi bahwa selesai berdakwah, berhasil menjalankan usaha dakwah, mencapai hidayah melalui usaha dakwah, akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kata beliau, beliau bertanya sekarang, kalau selesai ibadah apa yang kita ucapkan? Dan apa yang kita ucapkan setelah berdakwah? الله أكبر Allahu Akbar. الله أكبر Allahu Akbar. إن شاء الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ينشر هذا الدين بأهل إندونيسيا وبالأحباب الذين هم موجودون الآن Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkan, akan menegakkan, akan menyebarkan, akan meninggikan agama Islam, syiar agama Islam melalui Muslim Indonesia, khususnya ahbab-ahbab dakwah yang ada malam ini bersama kita. لأن إندونيسيا أهل الصفات وأهل الأخلاق وأهل الإكرام وأهل التواضع Karena orang Indonesia memiliki sifat-sifat yang mulia di sisi Allah SWT dan bisa menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Apa dia sifat orang Indonesia yang lahir bersama kelahirannya setiap orang Indonesia? Kata beliau, mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka memiliki sifat lemah lembut, mereka memiliki sifat ikram dan mereka memiliki sifat tawadu. Tiga sifat ini kalau dimiliki oleh setiap orang dan berdamai dengannya, maka akan bisa menjadi penyebab hidayah bagi orang lain saudara Yuridu an نحفر في قلب الزوجة والأولاد والأسرة جميعا كلمة اذهب فلن يضيعنا أبدا كلمة هذا لإبراهيم عليه السلام Beliau mengatakan setiap kita nih yang ada sekarang ya. Kata beliau semua tuntuan saudara-saudara yang ada sekarang melalui saudara-saudara sampaikan kepada yang lain, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak-anak kita, laki perempuan, sampaikan kepada saudara-saudara yang ada, sampaikan kepada kerabat-kerabat yang ada, sampaikan kepada teman-teman yang ada, sampaikan kepada kenalan, kepada siapa yang kita kenal, tidak kenal, jumpa di mana saja, sampaikan kepada mereka. Tadi beliau katakan kita ingin gali ya, tapi saya bahasakan begini lebih indah. Kita ingin mengukir dalam kalbu setiap kita diukir dengan tinta emas kata-kata indah kata-kata emas yang disampaikan oleh seorang mastura istri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Sayyidatina Hadar radhiyallahu anha ketika suaminya diberitahu dengan perintah Allah SWT untuk berangkat demi melaksanakan perintah Allah demi mewujudkan merealisasikan kehendak Allah yaitu melaksanakan perintahnya membawa istrinya di satu lembah yang tidak ada sumber kehidupan nah, adanya sumber kematian tapi ini semua perintah Allah begitu dia tahu itu perintah Allah kata-kata ini diukir dengan tinta emas dalam lubuk setiap kita istri kita anak-anak kita saudara-saudara kita ilham falan yudayina Allah yudayina Allah silakan berangkat abah silakan berangkat abah silahkan bunuh Jawa, silahkan pergi Jawa. Asal itu perintah Allah, memperjuangkan agama Allah. Allah tidak akan menyiapkan kami. سنة الله سبحانه وتعالى الدرب والضرب والحرب هذا سنة الداعي الدرب إبراهيم لما ترك أهله في وادي غير ذي زرع والترك هو ترك والحرب حرقوه في النار والغرق موسى عليه السلام لما ألقي في البحر الله حماه من الغرق الثلاثة أيوة ضروري بالدعوة ولكن نسأل الله العافية لا تتمنوا البلاء ولكن هذا سنة الداعي Kata beliau, setiap kita, khususnya para dai, dan dalam dalam rangka mencetak para dai, mengkader para dai, ada tiga perkara yang harus menjadi perkara yang lumrah buat kita. Perkara yang harus udah biasa, udah lazim, udah akrab, udah mesra dengan tiga perkara ini. Tapi kata beliau, ini perkara ini kesusahan. Jadi karena itu Nabi mengajarkan kita jangan meminta kesusahan. Tapi kalau kesusahan itu datang, kita harus siap untuk akrab dengan kesusahan, tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, at harus sudah biasa, sudah lumrah ya dengan meninggalkan meninggalkan apa yang kita cintai atau siapa yang kita sukai ninggalin istri ninggalin kesenangan-kesenangan pribadi kecintaan-kecintaan hobi-hobi berani kita tinggalkan atar tinggalkan semua itu demi melaksanakan demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi pada Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Satu, atar meninggalkan. Yang kedua, al-harq. Apa dia? Al-harq artinya terbakar. Artinya kita harus bersedia untuk terbakar. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup oleh Namrud hanya karena beliau mendakwakan tauhid, mendakwakan agama. Sekali lagi, kita bukan meminta kesulitan dan kesusahan, tapi kalau datang dalam rangka memperjuangkan agama, kita harus menghadapi segala kemungkinan terburuk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-gharq. Apa dia al Tenggelam. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nah, terpaksa ditenggelamkan atau terpaksa mengarungi terancam untuk ditenggelamkan. Nah, ternyata kita yang, Ah, bukan bukan kisah keselamatannya dari kejaran berat tidak, tapi kisah ketika beliau dibuang dalam satu kotak oleh uminya karena takut ditangkap diketahui oleh mata-mata Firaun dan akan disembelih maka beliau dibuang ke sungai walaupun itu tenggelam tapi ini simbol daripada kesusahan kesulitan yang beliau hadapi semua dalam rangka jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara saya ulangi, kita harus akrab dengannya, siap menghadapinya, tapi jangan meminta kalau datang kita tegar menghadapinya. Apa dia? Atar meninggalkan apa yang kita cintai. Yang kedua, mungkin dibakar dalam memperjuangkan agama. Yang ketiga, mungkin terpaksa tenggelam semuanya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى حفظ موسى عليه السلام من الغرق ثم بعد ذلك يأتي عكس عكس السبب الذي يريد قتل موسى هو الذي يربيه ومع ذلك يدفع الأجر لأمه كي ترضعه سبحان الله قلوا سبحان الله Kata beliau subhanallah Atas apa? Atas kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kudrat ini bisa terjadi kepada siapa saja Masih terbuka kepada siapa saja Kalau orang tadi memiliki kriteria memiliki keadaan di mana dia layak mendapatkan kudrat Allah SWT maka dia bisa melihat kudrat Allah dengan izinnya jadi kata beliau dengan kudrat Allah dengan kehendak Allah SWT Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari tenggelam di dalam sungai sungai Nil waktu itu ya padahalnya dia, dia mau diselamatkan harusnya kalau mau diselamatkan itu peti yang membawa jasad beliau harusnya mengalir ke arah menjauh daripada istana Firaun. Ya, tapi karena Allah ingin menampakkan kudratnya, kekuatannya, kehebatannya, bagaimana dikilnya, bagaimana kecilnya, bagaimana lemahnya pikiran manusia bahwa sumber pengambil keputusan manusia itu adalah Allah yang menguasainya peti tadi dibawa hanyut ke arah istananya Fir'aun nyangkut lagi Yo. Boleh nyangkut lagi. Begitu dibuka sekalian nampak bayi yang cakep, handsome. Wah, kata Firaun, inilah dia yang barangkali ini bayi Bani Israel ini yang aku lihat dalam mimpi ini akan menjadi sumber kehancuran. Tapi Allah ingin selamatkan Nabi Musa diserang melalui siapa? Istrinya. Abang janganlah dibunuh bang, kita kan gak punya anak. Ini anak kita jadikan sebagai anak angkat saja. Dan barangkali ke depan nanti gak memberikan manfaat buat kita. Coba lihat. Allah akan menjadikan Musa sebagai sumber malapetaka, sumber runtuhnya rejim Firaun, tapi sama istri Firaun dibahasakan dengan bahasa mungkin nanti masa depan akan memberikan manfaat buat kita. Ini putra siapa? Allah. Kemudian mulia. kata beliau tadi, Firaun yang membiayai mata-mata, membiayai segala upaya untuk menemukan dan menyembelih setiap bayi yang lahir dari rahim seorang ibu Bani Israel sebagai upaya untuk menghindarkan atau memperpanjang umur rejimnya, rejim pemerintah Firaun, Firaun sendiri juga yang akhirnya mengeluarkan biaya untuk kelangsungan kehidupan Nabi Musa alaihissalam melalui umminya sendiri dikasih biaya, dikasih segala keperluan supaya Nabi Musa alaihissalam selamat dan bisa berumur panjang dan akan menjadi sebab runtuhnya rezim Fir'aun. Ini lihat kudrat Allah SWT untuk itu kita ucapkan Subhanallah atas kudrat Allah SWT. As-sunnah as-sikin tazbah. Kata beliau, hukum Allah atau sunnatullah dalam pisau misalnya, dalam golok atau pedang misalnya, dia akan menyembelih atau memotong benda yang kita ingin potong. Wasunnah an-nar tahrib. Sunnatullah dalam api adalah membakar, panas membakar. Wa sunnatullah fil bahr yughraq. Sunnatullah hukum Allah menurut uh, eh, pada pada lautan dan menenggelamkan. Wa sunnatullah fi malik al-bilad yahbish wa yazlim wa Kata beliau sunnatullah bagi seorang penguasa yang zalim dia akan menangkap, dia akan menyiksa, dia akan menzalimi dan berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah SWT dilakukan. ولكن الله سبحانه وتعالى يرسل القدرة عكس السنة يرسل القدرة عكس السنة Tapi Allah SWT mengirim kudratnya untuk berlawanan arus dengan sunnatullah SWT. فسنة البحر أنه يغرق ولكن قدرة الله تجعل البحر ينجي موسى ويهلك فرعون Jadi sunnatullah, hukum Allah, sifat yang Allah berikan kepada lautan adalah menenggelamkan. tapi ketika sunnatullah tadi berhadapan dengan kudrat Allah, maka lautan ya warnanya masih seperti warna air, tapi sifat cair menenggelamkan diopkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimacetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi membeku dan memberikan keselamatan bagi Nabi Musa alaihissalam. Anehnya, ajibnya kudrat Allah selang beberapa menit saja kemudian Ah, yang sama yang tadinya mencair kemudian membeku memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan kaumnya setelah menit kemudian mencair kembali lagi untuk membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Sunnah Allah في السكين أنها تسبح إذا تضعها على رقبة الجمل على الجاموس على الخروف على الماعز على البقر كله يسبح ولكن الله تبارك وتعالى يدخل قدرته في السكين فلا تسبح رقبة إسماعيل الضعيفة sunnatullah pada pisau atau golok pedang dan sejenisnya adalah kalau diletakkan di leher seekor kambing misalnya atau seekor kerbau, seekor onta begitu digores sedikit maka dia akan berdarah dan akan keluar darah dan matilah binatang tadi tapi sunnatullah ketika berhadapan dengan Qudratullah SWT pisaunya masih pisau bentuk pisau tidak kurang dia punya ketajamannya tapi begitu ada kudrat Allah di situ pisau tadi digosokkan di, digoreskan di leher Ismail sedikit pun tidak berdarah tentunya mulia فسنة الله سبحانه وتعالى فسنة الله في الحرب أن إبراهيم يلقي في النار السنة أن النار تحرق إبراهيم ولكن ما تحرق إلا الثياب فقط ولكن القدرة تأتي عكس السنة فلا تحرق شعرة واحدة من إبراهيم عليه السلام قل الله أكبر Allahu Akbar kisah eksekusi ya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibakar hidup-hidup oleh Namrud laknatullah alaih dan tentaranya beliau dimasukkan ke dalam api unggun dari jauh pakai ketapel ya badannya diikat dibelenggu ya maka beliau masuk sunnatullah api ini panas membakar tapi ketika seseorang mendapatkan kudratullah mendapatkan pertolongan Allah melalui amalannya melalui pelaksanaan perintah Allah SWT maka api tetap api warnanya warna api tapi sifat panas membakarnya dimacetkan oleh Allah sehingga api bukannya panas membakar tapi justru dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anehnya kata beliau semua tali yang mengikat beliau besi yang membelenggu badannya semuanya hancur terbakar meleleh tapi satu pun bulu di badannya tidak ada yang terbakar katakan Allahu Akbar Allah. la ilaha illallah سنة الله سبحانه وتعالى أن الداعي يتحرك برجوله على الأرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو خلقا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن القدرة استجابة دعاء الداعي الله أكبر ما الدليل سنة الله kalau kita berjalan ya apalagi berjalan dalam berdakwah seperti sunnah Nabi ketika berjalan dari Mekah ke Taif berjalan di atas kaki kan ya berjalan di atas kaki dalam menjalankan usaha dakwah tapi sekarang dan berjalan di mana berjalannya dengan kaki itu ya di atas bumi di atas tanah tapi apabila kudrat Allah Subhanahu wa taala datang kepada seseorang yang Allah kehendaki melalui amalannya, melalui pengorbanannya, melalui perjuangannya, maka dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Apa dia? Dengarkan kata beliau. فلذلك الله سبحانه وتعالى إذا يتحرك الداعي بالأرض بالمحبة والشفقة والرحمة Kata beliau, apabila seorang dai berjalan kaki dalam rangka memperjuangkan agama dengan syafaqah, dengan kasih sayang, ya, dengan rasa prihatin ya, risau dalam dirinya, ya, kemudian dengan lemah lembut, dengan penuh ketulusan dalam hatinya, dan juga dengan pengorbanan mujahadah maka dia akan merasakan men men men menyaksikan kudrat Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala yu'tihi ad mustajab. Allah akan menjadikan doa seorang dai yang berjalan kaki dalam menjalankan usaha dakwah doanya akan diistijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma dalil? Apa dalilnya? Rubu'un Nabi min Taif sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah peristiwa jalan kakinya Nabi ke Taif dan sikap orang Taif yang membenci, mengusir, menyakiti Nabi dan kesabaran Nabi menerima semua itu ketika pulang dari Taif. Beliau berdoa, kalian dan doanya diistijab oleh Allah Subhanahu wa taala. لما أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم وكسرت رأسه صلى الله عليه وسلم وشقت رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ما دعا على قومه ولكن قال أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت رب لا إله إلا أنت إلى من تقولني إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو بلغته أمي إن لم يكن منك علي غضب فلا أبالي ولا حول ولا قوة إلا بالله فينزع فور جبريل عليه السلام ومعه ملك فيقول يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله Jadi ketika Nabi dalam perjalanan dakwah ke Taif dan ditolak, diusir, dilempari batu sampai kaki beliau berdarah-darah. Kepala beliau juga tergores berdarah. Gigi beliau juga sempat copot yang mulia. Dalam kondisi seperti itu, dalam perjalanan dakwah mujahadah susah payah Kalau beliau hati beliau ternyuh mulia disitulah beliau berdoa kepada Allah tapi seorang dai sama Nabi diajarkan kalau berdoa jangan mendoakan kebinasaan bagi kaum biarlah Allah yang ambil keputusan kita hanya mengadukan kondisi dan kelemahan kita kepada Allah SWT ah, Ya Allah ya kan? Allahumma inni ya Allah aku laporkan, aku keluhkan, aku sampaikan kepada engkau kelemahan saya dan ketidakberdayaan saya menghadapi manusia. Engkau adalah Rab seluruh orang-orang yang lemah dan juga Rab saya. Ya Allah, asal engkau tidak marah kepada saya, asal engkau tidak murka kepada saya, aku tidak peduli. Asal engkau tidak murka kepada saya, ya Allah, Aku tidak peduli ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan cahaya arasmu yang memenuhi semua sudut-sudut aras arasmu daripada Engkau menurunkan kemurkaanmu kepada saya. Ya Allah, ah, ilaman takilni, ya Allah kepada siapa Engkau berserahkan saya? Kepada orang jauh yang menghadapi saya, ya menghadapi saya dengan sikap yang yang tidak manusiawi seperti itu atau kepada musuh yang telah menguasai punya keadaan. Asalkan kau tidak murka ya Allah, aku nggak peduli. Doa yang sangat menyentuh Pak. Tidak ada permohonan kepada Allah supaya hancur tidak. Tapi dengan doa yang sangat menyentuh dan mulia, maka Allah telah turunkan malaikat. Dan Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, malaikat Jibril dan malaikat gunung yang ada di kota Makkah dan sekitarnya waktu itu langsung menawarkan bantuan pertolongan kepadanya. Wahai Muhammad, sekarang malaikat gunung ini di bawah perintah kamu. Apa saja yang kau perintahkan dia siap laksanakan. Kalau kau perintahkan, dia angkat ini gunung-gunung yang ada di Makkah, lalu ditembrokkan di atasnya, lalu puing-puingnya akan membinasakan penduduk Makkah. Dia akan laksanakan. Tapi kebisahan kebesaran jiwa seorang dai yang tampil dalam pribadi Rasulullah, kasih sayangnya mengalahkan kemurkaannya dan kebersihannya. Jangan, jangan wali jangan. Kalau generasi tua sekarang belum mau menerima nama saya, tak apalah. Sebentar lagi mereka akan meninggal. Saya berharap dari keturunan mereka, dari sulbi mereka akan ada orang yang akan mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Doanya diistijabah, dakwanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari keturunan Rotaib masuk Islam dan dari keturunan Rotaib lah yang memimpin jemaah dari Arab sana menuju ke dataran India. Orang India pun masih Islam. Dan sejarah kita mengatakan bahwa Islam sampai ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat India. Jadi Islam orang Indonesia adalah karena keberkahan dari pengorbanan dakwah Nabi, jalan kaki, susah payah, menderita, keluarkan jemaah jalan kaki sebanyak-banyaknya biarkan Allah yang ambil keputusan hidayah bagi seluruh umat manusia bagi yang tidak mau menerima hidayah bandel biar Allah yang binasakan jangan kita yang binasakan senjatanya dai adalah doa. Saya ulangi, senjatanya, modalnya orang beriman adalah dakwah. Dan senjatanya seorang dai adalah doa. Apabila seorang mukmin telah bergerak untuk berdakwah, lalu dia gerakkan angkat tangannya untuk berdoa, maka Allah akan ambil keputusan hidayah bagi seluruh umat manusia yang mau menerima hidayah atau kebinasaan bagi mereka yang menolak hidayah. Kisah yang disebutkan ringkas, tapi saya berikan eh, apa yang saya ingat ketika seorang raja dan seorang rahib ahli agama di zaman itu dan seorang gulam anak kecil. Ya, singkat cerita karena anak kecil ini katakanlah membangkang kepada raja setelah dia belajar kepada ahli agama tadi akhirnya dia mau diputuskan untuk dibunuh dibunuh anaknya anak setelah dibunuh si rahimnya dibunuh mau di, anaknya mau dibunuh tapi dia seorang dai seorang ahli agama ketika dia mau dibawa ke gunung ya dibawa ke gunung ketika, niatnya nanti di gunung didorong biar dia terguling-guling jatuh ke bawah kalau pas sampai dia hancur sampai tiba di sana tapi sang dai ini sangat beriman dan penuh keyakinan kepada Allah SWT dia berdoa singkat saja. Setelah dia berdoa nih, setelah dia berdoa kepada raja dan orang-orang raja, dia angkat tangannya berdoa. Doanya singkat saja. Allahumma kfinihim bima Ya Allah, cukupkan aku dengan orang-orang yang mau membunuh saya ini dengan cara apa saja yang kau kehendaki. Singkat saja. Atau bahasa lebih bisa dipahami, ya Allah, tolonglah aku terhadap orang yang mau membunuh saya ini dengan cara apa saja Allah kehendaki. Maka cara yang Allah pilih adalah gunung tiba-tiba bergetar bergetar sehingga bukannya si anak kecil ini yang terguling-guling jatuh dari gunung justru orang yang mengawal membawa dia terguling-guling jatuh dan mampus semuanya tidak puas datang lagi tuh anak kecil ke istana raja kaget dia bisa pulang dengan mana yang belum mati semua Diroba lagi cara ancaman dia untuk membunuhnya disuruh bawa ke lautan dikawal perahu bawa ke lautan di tengah lautan jauh dari daratan tenggelamkan dia maka anak tadi setelah dia berdakwah kepada raja, dia gunakan senjata doanya. Allahumma kfinih bimasih. Ya Allah, tolonglah saya menghadapi orang-orang yang mau membunuh saya ini dengan cara apa yang Maka ternyata cara yang Allah pilih untuk membunuh orang-orang zalim tadi dengan mendatangkan badai ombak yang besar sehingga perahunya tenggelam, semua orang kafir yang mengawalinya mati tenggelam, dia sendiri pulang berjalan di atas air laut dengan selamat sampai dia menghadap pada raja. Kisahnya panjang, tapi intinya sekali lagi satu kesimpulan. Senjata seorang beriman adalah dakwah dan senjata seorang beriman adalah berdakwah, berdoa. Agama ini tertegak di atas dua berdiri. Di siang hari, wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan alih berdakwah dan di malam hari wahai orang yang berselimut berdiri bangunlah di waktu malam berdoa kepada Allah SWT kalau dua berdiri ini kita laksanakan, berdiri untuk berdakwah dan berdiri untuk salat dan berdoa, maka Allah akan robah tata dunia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. بعد الدرب دعاء مستجاب بعد الضرب دعاء مستجاب Kata beliau setelah diusir Setelah diusir, dihalau Doa mustajab وبعد الدعوة دعاء مستجاب Setelah berdoa berdakwah, doa juga mustajab وبعد الخدمة دعاء مستجاب Setelah berkhidmat juga, menjalankan tugas khidmat Doanya juga mustajab و- ودعاء المسافر مستجاب Doanya orang musafir juga mustajab وكل هذا متوفر في الخارج في سبيل الله Dan semua yang disebutkan tadi Diusir Atau meninggalkan apa yang dicintai Siapa yang dicintai Ya kemudian berdakwah, kemudian ah, berkhidmat, kemudian musafir, semua yang disebutkan tadi, perkara-perkara yang menyebabkan doa mustajab semuanya ada dalam diri orang yang sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, daiman atakallam bil dalil, la atakallam min Kata beliau saya ini kalau bicara saya dengan dalil ya. Ini mereka yang suka tanya mana dalilnya. Saya ini kalau bicara dengan dalil, bukan bicara dari otak saya. Dengarkan dalilnya apa. فالخدمة لما سقوا موسى بنات شعيب أصبح دعاءه مستجاب فأتته إحداهما تمشي على استحياء الشباب الآن الذي لم يتزوج يتوجه الآن إلى الله سبحانه وتعالى يتوجه بالخدمة وبالدعوة ويرفع يده إلى السماء الله سبحانه وتعالى يرزقه سيستريد استريد نعم. أيوه كتب لي أني أمسك بجنب جنب بجنب belum punya belum ada perlu untuk punya surat nih perhatikan Hah? jadi banyak-banyak berkhidmat setelah berkhidmat berdoa kepada Allah nanti Allah ijabah Allah kasih masturat insya Allah dalilnya siapa? Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam setelah selesai berkhidmat kepada dua putri Nabi Shu'aib alaihissalam berkhidmat untuk membantu mempercepat proses minumnya ternak gembala kambing dia maka setelah selesai dia berkhidmat melayani putri seorang nabi dia berdoa ah, apa doanya Rabbi Rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah segala kebaikan-kebaikan segala kenikmatan-kenikmatan yang engkau turunkan kepada saya sangat memerlukan, saya sangat memerlukannya ya Allah artinya ya Allah saya sangat memerlukan segala kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan kepada tolong ya Allah maka dalam waktu singkat mulia dia dikawinkan dengan salah seorang gadis daripada Nabi Shu'aib alaihissalam nah ya ada Nabi ya kurang waktu sama ada Nabi الشاهد نعم. يريد الشاهد والقصة Jadi kata beliau tentunya ada rincian kisah tadi, tidak perlu rinciannya, tapi bukti daripada kisah tadi bahwa bahwa orang yang banyak berkhidmat dan berdoa setelah berkhidmat, doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. وإبراهيم الترك لما ترك ترك هاجر وإسماعيل وذهب فتولى إلى آخر مكان قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع Dalilnya bahwa doanya orang yang keluar di jalan Allah, meninggalkan rumah, meninggalkan kecintaan, meninggalkan hobi, meninggalkan kesenangan pribadi, ditinggalkan semua untuk keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama, iman dan amal dalam dirinya, dalam diri masyarakatnya, dalam diri seluruh manusia adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam di lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Ketika beliau sudah mulai agak menjauh, sudah jauh dari penglihatan, tak nampak lagi penglihatan, maka dia berdoa kepada Allah SWT. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ya Rabb wahai Rabb kami aku telah meninggalkan sebagian dari keturunan saya di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana Ah, Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, aku tinggalkan mereka supaya mereka menegakkan salat, mengerjakan salat. Ya kan? Dan akhirnya kisahnya masyhur kita ketahui bagaimana Allah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan apa dicintai dan ditinggalkan juga sibuk dengan amalan, sibuk dengan menjaga diri, menjaga amalan, maka Allah telah karunia mereka rezeki sekalian. Kita semua tahu bagaimana zam-zam muncul dari buah daripada meninggalkan apa yang kita cintai karena Allah. Bahkan sebagian dari kebiasaan kebiasaannya, misalnya berjalan dari Safa ke Marwa, berlari-lari kecil, diabadikan dalam bentuk manasik haji Tuhan yang mulia. Bahkan salah satu keberkahan daripada meninggalkan apa yang kita cintai karena Allah SWT di Jazirah Arabia, khususnya di Makkah dan Madinah mulia segala buah-buahan dari penjuru dunia Allah hantarkan ke sana. Pohonnya tidak ada, ladangnya tidak ada, tapi buahnya ada kita dapatkan dengan mudah di sana. Ini adalah berkah dari mereka atau dari ijabah dari doa orang yang keluar dari Allah SWT. Allah kabulkan doanya. تيقنا أن دعاء الخارج في سبيل الله مستجاب؟ سؤال Sekarang dengan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di wadin, di lembah yang tidak ada sumber kurban. Kita dengarkan kisahnya. Sekarang kita sudah yakin bahwa orang yang keluar di jalan Allah doanya makbul insya Allah. Yakin benar 100% insya insyaallah. من مستعد الآن يصلي ركعتين في الليل هذا اللي هذه الليلة يصلي ركعتين في منتصف الليل بدمعتين ويدعو الله دعوتين يستجيب له في الحال من مستعد؟ قد بس دعاء بس Siapa di antara tuan-tuan sekarang yang hadir nih malam ini, malam Jumat? Oh, malam Jumat. Jam 2 malam. Dengan salat dua rakaat. Dua tetesan air mata. Berdoa kepada Allah SWT supaya Allah ijabah apa yang diminta Siapa bersedia insyaallah? Malam ini insyaallah ya. Allah terima Allah. Zarur Insya Allah lelaki fi rak'atain li hidayah ummati Nabi saw kata beliau penting sekali, daruri penting sekali malam ini kita semua malam Jumat ini tengah malam katakan jam dua malam minimal dua rakaat dengan dua kita sana mata kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala ampunan buat kita keluarga kita seluruh umat Muhammad kemudian minta doa buat diri kita keluarga kita dan seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan dijawab doa kita semua semua sendiri insya Allah. Tetapi saya tidak mengadu nafsi, tetapi aku nanani. لكن أدعو لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جماعة ففروا إلى الله جماعة أمر جماعة أمر ففروا إلى الله أمر وصيغة الجماعة اهدنا الصراط المستقيم جماعة أمر اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد جماعة كله في الدنيا جماعة جماعة جماعة أما في القبر مرة يبقوا انفرادي في القبر مشكلة أنت وحدك في القبر من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالذي لا يعمل صالحا الذي لا يدعو الذي لا يتحرك في الدعوة الذي لا يكون عنده اليقين 100% ليس عنده الصلاة والخشوع والخضوع يقول ها ها ها ها فيضرب بمرزبة من حديد مشكلة هذا اليوم sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh ego pak ya tidak boleh ego hanya memikirkan diri sendiri pengen selamat sendiri pengen menang sendiri tidak boleh kita harus memikirkan keselamatan diri kita pada saat yang bersamaan memikirkan keselamatan orang lain kita harus berpikir untuk kejayaan diri kita pada saat yang bersamaan kita memikirkan kejayaan orang lain mulai dari istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, seluruh dunia, manusia dan jin, semuanya selamat dari azab api neraka dan berhasil menjadi ahli surga. Semua sedia insya Allah. Kata beliau di dunia ini Pak, Al-Quran banyak menggunakan uh, redaksi bahasa dengan menggunakan jamak. Ya, artinya berjamaah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum bersegeralah kalian ya bukan bersegeralah kamu bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian Fafirru ila Allah Larilah kepada Allah Kabur, kabur kemana? Kabur kalian, bukan kabur kamu Tapi kaburlah kalian kepada Allah SWT Allah bukan kabur ke pasar, bukan kabur ke ladang, bukan kabur bukan, kabur kepada lari kepada Allah menata kalian, bukan kamu. Kemudian menggunakan kata-kata redaksi Ihdinas siratal mustaqim Ihdina Tunjuki kami Bukan tunjuki saya Ini menunjukkan bahwa seorang hamba Allah Apalagi umat Nabi Muhammad SAW Tidak boleh ego Ingin selamat sendiri Ingin menang sendiri Tapi dia harus berpikir untuk menang sendiri dan orang lain, selamat sendiri dan orang lain melalui usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia, yang mulia. Tapi di akhirat dikubur. Pertanyaannya jadi lain. Bukan man rabbukum. Bukan man rasulukum. Au man madinukum bukan. Tapi pertanyaannya dengan penuh ketegasan yang menakutkan. Man rabbukum. Siapa Rabb kamu? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang aku utus di tengah-tengah kalian? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Ah, pertanyaannya kamu, kamu bukan kalian, kalian, kamu, kamu. Maka kata beliau, mereka yang diberi kesempatan hidup sekali di dunia ini dalam waktu yang singkat, selama hidupnya dia gunakan untuk memperjuangkan atau mengupayakan Bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan Allah, keibawaan Allah memenuhi kalbunya. Ketika ditanya, man rabbuk dengan mantap, cepat, tegas, Rabbi Allah, Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hidup di dunia diberi kesempatan hidup sekali di dunia dalam waktu yang singkat digunakan untuk memenuhi kalbunya dengan cinta Rasul, cinta sunnah Nabi, cinta pengorbanan Nabi, cinta usaha Nabi. Dihidupkan hidupkan usaha Nabi, sunnah Nabi dalam banyak. Ketika ditanya, siapa nabimu, bagaimana pendapatmu tentang orang yang aku utus ke kalian maka dia jawab dengan mantap dia adalah nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sekalian tapi yang terjadi kalau sebaliknya terjadi dunia hanya digunakan untuk memikirkan dunia memberikan harta makan minum tidur pakaian kendaraan itu saja pikirannya yang memenuhi kalbunya ketika ditanya pertanyaan tadi maka dia akan mengatakan hah hah hah nggak bisa menjawab padahal pintarnya ngomong ketika di dunia tapi kubur lain buat sekalian apa yang ada dalam kalbu kita itulah yang keluar di mulut kita buat sekalian maka ketika di dunia penuhilah kalbu kita dengan cinta Allah cinta Rasul cinta agama cinta umat Islam sehingga kita akan terhibur, kita akan bahagia, akan berjaya di akhir nanti. Semua Semuslim insyaallah. Insyaallah. رجل Masri, talaga fi sabilillah الله ثلاثة أيام ولكن والده مدير كبير ضابط في الشرطة فهو علم أنه خرج في سبيل الله فأخذ اللودر الذي يحمل الرمال ويضعها في السيارة اللودر الذي يحفر الأرض فاخذ الروبر وذهب الى المسجد قال له ادخل في هذا المسجد والروبر اخر من هنا قال له انت اضرب هنا واضرب هنا كسر المسجد هذا فقال ابنه يا ابي يا ابي قال له ترجع من سبيل الله يا اما اكسر المسجد على فيه فقال انا لا ارجع من سبيل الله قال انا اقرب المسجد قال لا تستطيع قال لا استطيع فذهب الولد وصلى ركعتين الله أكبر وصلى ركعتين بالبكاء والدعاء والتضرع إلى الله الخشوع والخضوع كيف يكون الصلاة فيها الخشوع والخضوع فصلى بالخشوع والخضوع فيقول السائق الضابط السائق ادخل بالمكسر هو يدور النظر ما يعمل يقول الآخر دور النظر يدور ما يعمل قال له هذا خربان هذا مشكل فيطلع ضغط على اللودر من فوق ويدور ما بيدور مفيش فايده وبعدين ينزل ويقول ايش فيه؟ قد قال هذا شيء من الله فقال ماذا تريد؟ قال اريد كسر مسجد قال لا هذا بيت الله ما احد يستطيع كسره ولكن انا دعوت الله لك ان يهديك فالرجل وقف اغمى عليه بعد ذلك الاحباب التفوا حوله وجلسوا يدلكون جسده وهكذا حتى قام وقال انا كنت اقول بعمل الكفر كيف هذا الحمد لله الذي هداني بابني وخرج في سبيل الله واصبح من شيوخ الدعوه بسبب ماذا؟ ركعتين من ولد هو صلى ركعتين من خشوع وخضوع ودعا الله سبحانه وتعالى فالله استجاب له حتى اعطى المنظر ليس منظر واحد ولكن اثنين منظر على البلاد يعطلوا حتى يبين ان الداعي صلاته مقبوله عند الله سبحانه وتعالى. Tentunya mulia ada kisah orang Mesir nih. Kartun tiga hari, tiga hari pertama. Ya, dia kebetulan bapaknya maaf Pak Arif bapaknya dari tentara Mesir wah makanya tinggi lagi punya wibawa punya kekuasaan anaknya dapat hidayah, ketasfir, kita kalau bahasa kita ya. Maka bapaknya tahu anaknya mau keluar tiga hari, bapaknya tahu bahwa pandangannya buruk, salah sangka terhadap dakwah ini, dakwah ini dunia begini segala macam. Singkat cerita, bapaknya bilang kamu jangan keluar, tidak sama keluar. Akhirnya sama-sama ngotot, anaknya pergi ke masjid. Nah, karena anaknya ngotot tetap ke, ke masjid untuk keluar, bapaknya juga ngotot, dia panggil uh, apa ya loader itu bahasa apa ya pokoknya satu alat ya alat berat yang digunakan untuk me menggali atau memasukkan semacam besi gitu dari ujung masjid sini ke ujung sini supaya nanti mesinnya itu nanti roboh ya katakan alat berat ya eskavator dan sejenisnya gitu ya oh iya jadi sama-sama motor nih Begitu anaknya tahu bapaknya ngotot mau melarang dia menghalangi dia untuk keluar, jangan keluar, tidak sama keluar. Kalau kau keluar, saya hancurkan mesin ini. Karena bapak nggak bisa ini rumah Allah, tidak saya hancurkan, silakan. Nah, sama-sama ngotot, satu ngotot menghadap Allah, melakukan kebaikan, satu ngotot melawan, melawan Allah Maka nanya pergi sholat tapi sholatnya bukan sholat kita, yang kalau takbir Allahu Akbar harusnya takbir itu ya ini syarat takbir angkat tangan itu buang semua pikir dunia ke belakang jangan pikir dunia pikir heboh segala macam ini kita angkat tangan juga Hai bukan membuat dunia tapi membawa dunia yang tadinya nggak kepikir dia kepikir dibawa ke, ke kalbunya lagi ini salat yang khusyuk wal khudu salat yang dengan tetesan air mata karena takut kepada Allah SWT sementara anaknya salat bapaknya boleh perintahkan sama sopirnya eskavator ini ayo silakan menjurkan maka apa ini drivernya sekolah di sini dia mau start nggak bisa coba nggak bisa lagi dia meraih goblok kalian turun saya naik sini dia naik start nggak bisa juga akhirnya ada orang datang ada apa pak ini mau apa nih enggak ini mesti semua hancurkan kenapa itu anak saya nekat mau keluar dari masuk negara nggak bisa pak ini Allah Nah, saya datang mau ingatkan saja. Al-Mu'in cerita, akhirnya dia pingsan. Pingsan. Maka abad datang, Rumuni dia, dia pijit-pijit Kasih air dan segala macam Hanya dia sadar ah, Selepas Yuman sadar Dia bilang Alhamdulillah Yang telah memberikan hidayah kepada saya Melalui anak saya Salat anaknya dikerjakan dengan khusyuk dan purut Dengan tangis dan tawajud Menyebabkan bapaknya dapat hidayah Bahkan menjadi sekarang Menjadi penanggung jawab dakwah di Mesir Maka inilah dia pesan salat yang diajarkan atau yang diminta kepada kita untuk dipelajari, untuk kita latihan semasa huruf bismillah karena salat ini adalah kunci daripada khazanah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata beliau bapaknya ini yang dapat hidayah melalui salatnya tadi telah keluar di 30 negara mengenai Dan setiap kali dia bayar, setiap dia bayan, peristiwa pertama ketika dia dapat hidayah melalui sholat anaknya, setiap bayan selalu meneteskan air mata terharu mengingat kisah itu. أول ما خرجت في سبيل الله سنة اثنين أرسلوني باكستان قالوا اذهب روح باكستان فذهبت إلى باكستان شهرين ثم قام المترجم قال نحن نريد نذهب العلماء يا أحباب يا أيها الناس العلماء أمانة في رقابكم أنتم العلماء أمانة في ركابكم أنتم لأنهم جلسوا للعلم أنتم تستطيعون أن تحركوا العلماء النمل هو الذي يذهب إلى السكر السكر لا يذهب إلى النمل معلوم؟ تكلم تفضل Dia cerita kisah beliau setelah dapat hidayah, dua tahun kemudian langsung ditaskil, ditaskil ke Pakistan. Ya, kalau di Pakistan dalam satu taskil, maka orang tempatan minta dia untuk bawa ziarah ulama Langsung dia potong, dia minta pertentuan. Wahai ahbab sekalian, saudara saudara sekalian, ulama-ulama kita yang ada di negeri ini, firiqabikum, tanggung jawab kita semuanya. Saudara-saudara sekalian yang ada sekarang ini melalui kita sampaikan kepada lain bahwa tanggung jawab kita di pundak kita bergantung di kita menjadi tanggung jawab kita ulama-ulama yang ada di negeri kita yang saat ini sibuk dengan madrasahnya sibuk dengan kitab-kitabnya, sibuk dengan pengajiannya, sibuk dengan ha, ah, berbagai macam kegiatan yang tanggung jawab kita sekalian. Yang harus kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk sama-sama ambil bagian dalam usaha agama ini. فلا بد من محبة العلماء Kita mesti cinta kepada ulama, وإكرام العلماء ikram ulama, وزيارة العلماء ziarah kepada ulama, وخدمة العلماء berkhidmat kepada ulama. هو يخرج في سبيل الله Dengan empat amalan tadi, Allah yang keluar, bukan Anda. Allah yang keluarkan jalan Allah. Subhanahu wa فإذا taala. خرج العالم خرجت العالم Apabila orang alim telah keluar, orang alim dari Allah, maka seluruh alam akan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maaf tadi ada singkat tadi kata-kata singkat. Jadi, Ya. Jadi kata beliau, sikap kita ini tidak pernah alim, Pak, dia umpamakan perumpamaan seperti uh, semut dengan gula. Jadi semut itu yang mendatangi gula, bukan gula mendatangi semut. Maka kita orang awam ini yang harus jarak para ulama cinta kepada ulama, ikram ulama, khidmat ulama. Kalau kita lakukan semua itu dengan penuh ketulusan, cinta dalam hati kita, cinta ulama, ikram ulama, khidmat ulama, maka Allah akan beri hidayah, bukan kita. Allah yang beri hidayah kepada ulama. Dan apabila orang alim sudah keluar dari Allah SWT, maka seluruh alam akan ambil bagian dalam usaha agama ini. فنحن حينما خرجت في باكستان الشيخ قال لي نذهب إلى هذا العالم وأنت لا تتكلم معه بالآية ولا بالحديث وأنت تحكي له أحوال فقط قلت نعم فذهبت إليه في البيت قدم لي الموز مع الموز والبرتقال ثم قال خلاص خمسة دقيقة أذان المغرب ممكن نصلي مع بعض؟ قلت نعم ذهبت إلى الصلاة صليت خلفه بعد الصلاة قال شيخ سعيد أنت وقف بين فالمترجم قال نعم، علماء هذا مسلك سلف هذا عالم سلف قال سعيد وقف شيخ سعيد وقف لا يبعد أيوة. قال انا اقول وقف انا مسؤول المسجد انا امام وقف تكلم خمسة دقائق معلوم خمسة دقائق وقف قال انت تكلم براحتك لا خمسة دقائق قلت الحمد لله الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خديجة قال اطلب الفراش يا خديجة لا راحة بعد اليوم ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم وأنظر في الساعة أنا أخاف خمس دقائق ولكن أنا لا أذكر آية ولا أذكر حديث رغم الحمد لله أنا في معلومة أنا يعني طالب علم يعني صغير ولكن حينما أبين أنظر في الساعة لا أريد خمسة دقيقة يمرون ولكن قلت النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت جاءت فاطمة رضي الله عنها وتقول وأقرب أبتاه فقال يا فاطمة ليس على أبيك كربا بعد اليوم فقلت هذا هذين الحديثين فقط فقال يا شيخ سعيد أكمل قلت له أنا خمسة دقيقة خلاص قال أكمل شيخ سعيد أكمل شيخ سعيد قال إذا أنت لم تترجم له أنا أترجم له أنا صاحب الإجازة ليس أنت فقال اثنين دقيقة أنا أتكلم وبعدين هو خلاص فقال اجلس ودفعه الى قال قلائمس انا اترجم له تفضل شيخ سعيد تكلم واحد ساعه ليس خمسه دقيقه انت تتكلم واحد ساعه فجلس يتكلم عن جهد النبي وحركه النبي وجولات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد واحد ساعه هو الثاني يمسك سياره خلاص كفايه كفايه انا انا ليس لي انا ليس لي ذنب هذا يقول يتكلم وانت تقول اجلس انا ما ايش اسوي انا مش مشكله أنا ولكن في الاخر ما شاء الله انا هذا عيب عيب علماء سلف هذا عيب تشكيل ممنوع قالوا لا اشكل خلاص فانهيت الكلام وقلت الدعاء فقال الشيخ انت شكل هذا عيب هذا شكل تفضل انت شكل انت اتيت من مصر تقول في 1000 كيلو متر ونحن هنا نجلس في باكستان مكاننا فالمتحرك يا شيخ سعيد يؤثر في الساكن يؤثر في الساكن أنت وقف أنت تتكلم كأنك في مسجد تبليغ فقلت من مستعد واحد سنة أنا أردت أقول واحد أربعة شهر فقلت من مستعد واحد سنة فما أحد قام من مجلس اجلس اجلس اجلس مترجم اجلس اجلس خلاص خلاص اجلس اجلس قلت من مستعد واحد سنة ما قام فقال الشيخ مولانا انا مستعد واحد سنه بعد رمضان فقام المسجد كله على فكره ابيه وقال ونحن مستعدين واحد سنه مع مولانا الله اكبر الله ما شاء الله نتريتا اذا خرج العالم خرج العالم kalau عالم alim sudah keluar, semua alam akan keluar. Kalau imamnya sudah kurut, makmumnya semua kurut. tapi dengan cara yang lembut, yang menyentuh, yang berkesan. Jadi cerita tadi beliau ketika kurus di Toto di Pakistan, kebetulan diputuskan keluar di masjid yang bertentangan dengan metode tablik, ya katakanlah kalau bahasa kita sekarang salami. Masjidnya masjid salafi ya maaf ya kalau kebetulan ada kenal. Almuhim. Jadi ini mutarjim ya abad semua lah, berapa kan ya kan dikasih hidayah sama orang yang nggak sesuai dengan terpikir itu harus ikram jangan ini karena kan Almuhim jadi sebelum mulai acara bayang ada khusus kan khusus ke rumah imam dan orang alimnya di masjid itu ini mutarjim dari markas ini selalu kasih uh, nasihat dia lu perlu bicara jangan taskil ya ini orang alim nih salami lagi ya kamu jangan bicara diam kasih ikram saja hadiah saja dan itu didengarkan Almuhim di sana dia cerita banyak segala macam akhirnya karena waktu pak sudah ada kami saya mau ke masjid boleh oh saya kan masjid dekat ke masjid akhirnya di masjid melihat ya. setelah salat ini maka uh, harusnya kebayang ikram saja kan mungkin istilah begitu tapi imam yang tadi dikhususkan saya berdiri kata mutaqin jangan jangan ini masjid bukan masjid tapi ini menentang ini jangan jangan jangan, jangan. imam bilang berdiri sebenarnya dia bingung dia yang mana yang ikut ini bentar jin saya dari markas atau imam masjid nih ya kan yang satu mengatakan yang berdiri yang mengatakan tidak berdiri nah, setelah dia berdiri yang mengatakan lima menit aja ya jangan lama-lama maksudnya orang penentang semua ini ini masjid penentang ini jangan lama-lama lima menit saja maka dia pun ya oke okay, menit dia pun bayar walaupun dia banyak tahu Quran hadis tapi dia karena mempersingkat waktu inti dari ayat dan hadis saja Beliau katakan, ya, di awal Nabi dilantik oleh Allah jadi dai, maka kata-kata beliau kepada orang yang dicintainya waktu itu Khadijah sebagai penopang, pendukung lahir batin beliau dan usaha dakwah, apa kata beliau? Wahai gulung kasur saya, tidak ada istirahat mulai hari ini. Ini prinsip dai ini. Ya, Gulung itu kasur, jangan istirahat, tidak ada istirahat sampai tadi. Itu permulaan dakwah. Permulaan pelantikan dakwah. Begitu akhir hayat beliau sebelum meninggal, maka anak beliau Fatimah radhiyallahu anha ya melihat kondisi Nabi dalam keadaan sakaratul maut, kadang-kadang ambil air disuruh ambil air dimasukkan tangannya itu kemudian diusapkan ke mukanya sambil mengatakan ah innalil maut la sakarat sesungguhnya kematian ini memiliki sakarat artinya beliau menghadapi pedihnya sakaratul maut sehingga Fatimah menangis sebenarnya maka beliau melihat anaknya menangis beliau mengatakan wahai anakku kamu tidak perlu menangis hapus air matamu sebentar lagi ketika saya meninggal dalam keadaan memperjuangkan agama lepas itu tidak ada lagi kesusahan tidak ada lagi penderitaan tidak ada lagi kesedihan yang ada kegembiraan, kebahagiaan, senang-senang, nikmat-nikmat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari dan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak kita. Kata beliau dengan dua poin tadi, diawali tugas dakwah dengan tidak ada istirahat, dan diakhiri dengan kabar gembira bahwa setelah meninggal dalam memperjuangkan agama mati-matian dalam memperjuangkan agama memperjuangkan agama sampai mati mati dalam keadaan sibuk memperjuangkan agama lepas itu tidak lagi kesedihan tidak ada lagi peluh tidak ada lagi perasaan pikiran tidak ada yang ada kebahagiaan kesenangan ketenteraman kenikmatan selama lama lamanya dalam surganya Allah bersama bidadari dan daya daya kita bagaimana ini utar Jim yang bertanya Air sudah turun sudah ini masjid masjid orang pendeta ini. Tapi imamnya bilang terkesan dengan kata-kata singkat tadi, lanjutkan kata saya, lanjutkan. di bilang jangan ya, jangan. Masya Allah. Singkat cerita karena ini sudah kena doktrin artinya bayang hidayahnya dari markas begitulah katakan ya. Kalau di masjid yang bertentangan itu jangan jangan ini kan. Jadi akhirnya syekhnya yang naik imam tadi syekh salafi tadi yang berdiri terjemahkan Tampak terasa pak bayang sampai satu jam pak minta tambah lagi sehingga cerita akhirnya ditaskil ini mutarjim dari markas tadi ini jangan ditaskil ini peningkat semua di sini nih kata skill aja akhirnya skill. siapa di antara tuan-tuan yang berazam untuk keluar jalan Allah bersusah payah memperjuangkan agama Allah bersakit-sakit supaya nanti bersenang-senang di akhirat seperti cerita tadi semua orang tidak ada yang diam tidak ada berdiri semua lihat kiri kanan karena tidak ada berdiri akhirnya Tuan Imam Ustaz salah kita berdiri saya insya Allah sampai pas Ramadan berniat untuk keluar satu tahun. Begitu lihat ustaznya, syekhnya berdiri satu tahun, semua jemaahnya berdiri untuk keluar bersama syekh mereka di jalan Allah SWT. Ini satu kisah macam mana kalau alim keluar maka alam akan keluar. Kalau imam keluar makmumnya akan ikut keluar. Tapi harus pandai memancing imamnya dengan lemah lembut, dengan menyentuh, bukan dengan kekerasan, dengan dengan cara yang membuat mereka benci kepada kita. Semua sudah insya Allah? Dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan ikram, dan dengan khidmat, Allah akan beri hidayah kepada mereka. نحن زرنا هنا في شوبانا شيخ العلماء فالسلام عليكم عليكم السلام اجلس وبعد ما اجلس الحمد لله الله سبحانه وتعالى ربنا خرجنا في سبيل الله رحنا تايلاند رحنا جنوب افريقيا رحنا باكستان رحنا الهند مولانا معذرة أنا آسف نأتي إليك مرة أخرى يعني الوقت غير مناسب نحن نذهب فدليل رهبة يقول خلاص نذهب ونأتي غير مناسب اجلس اجلس ليه؟ فقلت له فضل الدعوة قلت أحمله المسؤولية ثم أنطلق أذهب فقلت له الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس على المنبر وقال هكذا يا عمر يا أبو بكر يا عثمان يا علي يا خالد بن الوليد اذهب إلى قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا وقرية كذا وبلد كذا لسه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ذهب وتحرك ودق الباب على أبو جهل وأبو لهب وأبو, وأبو سفيان وأبي بن خلف وكل الناس تجول عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلست أبين له فضل الجولة وحركة الجولة وقلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان ثلاث أيام فقط التراويح ثم اليوم الرابع ذهبت الصحابة الكرام يا رسول الله تبطلت علينا نريد أن نصلي من التراويح قال إذا أنا أخرج عليكم خشيت أن تفرض عليكم أربع مرات تفرض عليكم سبحان الله هو كفى وجلس شاي نسكافيه سبحان الله أنا أدرس هذا الكلام منذ 25 سنة أول مرة أسمع هذا سبحان الله فبعد ذلك قلت له نريد الناس يقولوا علينا جهلة ليس عندنا علم إذا نتكلم أقول اجلس أنت لست عالم إذا يكون في دعوة العلماء يتحركون قال من يقول؟ قلت له كثير من الناس يقولون لابد أن يكون علماء فنحن نريد أن تكون معنا أن نتعلم منك ونجلس تحت قدميك نتعلم منك ولكن نحن نخرج في سبيل الله نتجول على القرى وعلى الشوارع والنوادي ونأتي بالناس يجلسون تحت قدمك يتعلمون العلم النافع قال هذا والله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله من أي البلاد وأنا أول قلت له أنا اسمي سعيد سعد من مصر وهكذا لكن هو لا يسمع أول بعد ذلك قال ما اسمك؟ قلت له سعيد سعد هذا ما شاء الله ما شاء الله أنت قارئ سيرة جيد قلت له ليس أنا مسكين قال لي انت علماء قلت له ليس من علماء انا فقير انا اخرج في سبيل الله فقط قال لا ما شاء الله انت معلومات جيده ما شاء الله قلت له كيف حال انت تعرف هذا الرجل قال نعم قلت له ما رايك اذا تخرج معه قال له مستعد ان شاء الله الله اكبر dia taskil di Subang dapat peluang khususi seorang alim ya kalau tidak salah majelis ulamanya lah ketua majelis ulama mereka di Subang mula-mula datang masuk itu orang alim itu udah pernah tidur jadi orang tempatan di dalil ini mengatakan ini barangkali kita datang bukan pada waktu yang munasib ya kita pulang aja tapi dia ngotot masa saya jauh-jauh dari Mesir iya dong berapa kilometer cuma datang begini jangan dong coba kita barangkali kita yang kurang tahu ketika cerita akhirnya dia mulai cerita cerita cerita cerita maka eh فتكلمت معه في تحويل المسؤوليه قلت له احمله المسؤوليه ثم امشي انظر فجلست اتكلم على فضل الجوله وكان سلسله Ah. Jadi dia mulai cerita, dia ingin bagaimana beliau ini mengambil alih tanggung jawab seperti yang di, uh, oleh Nabi kepada para sahabat. Ya kan? Kata beliau bahwa Nabi waktu mulai dilantik jadi Nabi dan Rasul itu bukan duduk manis orang ongkang kaki begitu sambil menelurah eh kau Bakar sini eh Umar sini eh Usman sini Ali sini kau pergi sana nggak ada tapi Nabi sendiri begitu mulianya, begitu terhormatnya, begitu tinggi derajatnya, dialu-alukan, ditunggu-tunggu, di, diamanahkan berbagai macam amanah, beliau sendiri yang datang mengetok pintu. Ketok pintunya ini, datang ke pasar ini, datang ke pasar ini, datang ke kerumunan ini, datang ke musim ini. Kadang-kadang keluar pagi dalam keadaan kain masih putih bersih, sore-sore pula sudah penuh dengan kotoran kan dilempari orang dalam berdakwah dengan beliau. Kemudian dia cerita macam mana sudah ceritakan juga pentingnya dakwah ini. Ya. Itu ibadah salat tarwih Pak, salah satu kisahnya. Nabi dikatakan itu tidak pernah salat tarwih berjamaah lebih dari tiga hari dalam hidupnya. Ya, pernah salah satu tarwih yang ada itu kerjakan malam pertama salat tarwih di masjid. Secara sukarela jamaah itu belakangnya. Malam pertama banyak ikut. Malam kedua tambah banyak. Malam ketiga lebih banyak lagi. Malam keempat juga keluar. Ini sahabat-sahabat yang sudah menikmati keindahan suara Rasul Tarawih kehusuannya risau macam mana Rasulnya datang besok jumpa besok tadi malam kita tunggu-tunggu kok nggak keluar sengaja kenapa Rasul takut khawatir jangan sampai salat tarwih ini difardukan ke atas kalian sehingga kalian tidak mampu merasakannya dosa. Jadi sengaja. Jadi kata beliau, empat hari saja Nabi melakukan salat itu sudah khawatir nanti salat tarwih yang hanya sunnah jadi fardu. Macam mana dengan dakwah? Bukan tiga malam, bukan satu bulan, bukan satu tahun, tapi umur beliau dalam berdakwah 23 tahun siang dan malam selalu berdakwah tuan-tuan bisa bayangkan kewajiban kefarduan daripada dakwah itu seperti apa 23 tahun siang malam dalam keadaan senang dalam keadaan susah sampai detik-detik sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir masih berdakwah berangkatkan tentaranya Usama berangkatkan rombongannya Usama ini baru empat malam saja sudah khawatir diperlukan. Ini Nabi lakukan 23 tahun untuk berdakwah. Tuan-tuan bisa bayangkan bagaimana bobok daripada fardu dan wajibnya usaha dakwah. Itu beliau ceritakan. Jadi Syekh tadi mulai cerita begitu dari tadinya tidur, pura tidur, mulai juga ya langsung panggil kadangnya eh teh teh tes kami wah sini wah mulai mulai kan, udah mulai kena ah masya Allah udah dapat gula dia ya artinya udah terkesan singkat cerita pemulia akhirnya ditaskil ya diminta supaya bagaimana beliau eh, eh, mau ambil bagian untuk menjalankan usaha agama seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW sehingga cerita akhirnya beliau menyatakan keazamannya, kesediaannya untuk mengatur waktu Suatu masa nanti insya Allah akan keluar Allah Subhanahu Taala dan dia berazam kepada dalilnya katanya insya Allah presiden akan keluar bersama dia nanti. Jadilah sekalian bagaimana bentuk daripada usaha kita kepada orang-orang alim, orang yang berilmu, ya, karena mereka ini satu ya, tapi di belakangnya adalah ribuan, puluhan ribu umat generasi muda Islam. Kalau mereka yang sudah senang dengan dakwah ini, maka ribuan orang akan mengatakan senang dan iya terhadap tapi kalau mereka sudah benci tidak suka karena cara pendekatannya yang tidak menyentuh maka ribuan orang akan benci dan akan mengatakan tidak terhadap usaha agama ini maka buat usaha atas orang alim tapi dengan cara yang santun yang menyentuh seperti kata tadi dengan kasih sayang dengan mahabbah, dengan ikram, dengan khidmat. Bukan kita yang pilih dia, bukan kita yang bukakan hatinya. Allah yang buka hatinya melalui sikap kita yang menyentuh. Saya seperti itu salah. وعالم آخر في مدينة أخرى زرته فقال مسك الدبابة وقال أنا في مستعجل أنا سريع أنا قلت له خمسة دقائق خمسة دقائق فقط خمسة دقائق قلت نعم فبطل الدبابة sebentar sebentar Jadi biar nggak tertinggal banyak, jadi kisah lain nih, mungkin terakhir sebelum tasir. Di suatu tempat, suatu kota, mau berjumpa dengan seorang ustadz, alim, kiai. Kiai ini, kalau selesai salat, ah, mau dijumpai sebentar. Dia sudah mau naik kendaraan, mau pergi kemana? Pak, sebentar dulu Pak, tidak mau tergesa-gesa, sebentar, lima menit saja. Lima menit saja. Maka tadinya motor yang sudah di start, di off-kan kembali, terus dia boleh bicara. فسمع كلام الترغيب كلام الإيمان خمسة دقيقة وبعدين قال لا أنا أريد أن أذهب قلت خمسة دقيقة خمسة دقيقة نصف ساعة جلس نصف ساعة ما شاء الله setelah lima menit pertama dia bilang oke okay, saya udah mau pergi nih ada janji kata beliau lima menit lagi lima menit lagi akhirnya nggak terasa setengah jam mau mengagama sama dia بعد ذلك قلت له تعرف هذا ما اسمه؟ عجب هذا بيت جنب البيت ما اسمه؟ قال هذا اسماعيل اسماعيل خمسه دقائق قال هيا فمسكت يده قلت له هيا نزور اسماعيل فذهبنا الى اسماعيل فزرنا اسماعيل واخذنا من اسماعيل الى مصطفى كلهم علماء ما شاء الله ماذا زرنا؟ ست علماء وهو يقول انا مستعجل خمسه دقائق خلاص انا مستعجل ولكن خمسه دقائق وبعدين المغرب الله اكبر ويقول يا شيخ انا ما ذهبت الى الدكان قلت له الان ما شاء الله انت ترزق بالاعمال وبالدعوه الى الله قال نعم صدقت Jadi dan terasa 5 menit kan jadi setengah jam. Enggak udah Pak, sudah mau pergi nih. Kata jadi nih mau ke ini nih. Lah Pak, ini tetangga masjid kita siapa namanya ya? Oh namanya Ismail. Ayo Pak, teman saya sebentar. Teman jumpa dengan Ismail sebentar. Akhirnya pergi ke Ismail. Tarik lagi, tarik lagi. Selepas dari Ismail, sebenarnya lagi siapa itu Mustafa? Ayo kita Pak, kita mau Mustafa. Artinya semuanya ulama, enam orang ulama berhasil dikunjungi dan semuanya disita skill datang ke masjid akhirnya ini istilahnya dua setengah jam ini jadi tak terasa sampai maghrib akhirnya azan maghrib semua yang dikunjungi tadi semua datang ke masjid setelah di masjid habis salat saya bilang aduh tadi ini tadi cuma lima menit hanya jadi sampai maghrib aku tadi mau ke pasar nggak jadi loh nggak apa-apa tapi anda sudah dapat pahalanya enam orang ini karena kerja jauh dia datang ke masjid Allah akan berkahi depan kamu nanti الله سبحانه وتعالى يا أحباب يا أحباب الله سبحانه وتعالى يرزق الخارج في سبيل الله من حيث لا يحتسب ليس من الدكان ليس من الوظيفة ليس من الأسباب ولكن كما قال الله لموسى يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا الله هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي يأكل منها الغنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى يا الله هذا أنا أسباب دكان ورشة طب هندسة قال أبقى يا موسى فلما أبقى موسى صلى الله عليه وسلم العصا على الأرض ترك الأسباب قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا ها لينا لما ترك الأسباب الله حمله الدعوة فإذا نحن نترك الأسباب الله يحملك ويحمل لك الدعوة وييسرها لك ولكن متى؟ لما نترك الأسباب ونعتمد على رب الأسباب سبحانه وتعالى الله ييسر لك الرزق بالتوكل وبالاستغفار وبالأذكار وبالقرآن وبركعتي الضحى وبصلة الرحم وبالزواج وبالعمرة وبالحج وبالجولة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى غير الأسباب Tentunya mulia Ya Habab Wah Habab sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Dan janjinya insya Allah tidak akan diingkari Tidak akan disalahi, Bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya Yakin itu Kalau nggak yakin istighfar Taubat Karena Allah mengatakan Kalau kita menolong Allah Allah akan menolong kita Menolong agama Allah akan menolong kita juga mulia Termasuk rezeki rezeki teman jangan kita menyangka bahwa rezeki hanya dari toko ya dari usaha dunia kita dari pekerjaan kita kita telah mempersempit saluran rezeki padahal luasnya hanya Allah yang tahu kenapa kita hanya menjadikan satu sumber rezeki dengan asbab yang zahir nampak, walhal Allah punya asbab rezeki, termasuk rezeki yang berasal dari sumber yang tidak disangka-sangka melalui amalan dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau macam mana Nabi Musa alaihissalam dalam kisah Quran terkenal. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى Apa tuh di tangan kamu wahai Musa? Qala hiya asai. Tongkat ya Allah. Tongkat kok tongkat. Saya pandangan itu oh, tongkat. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Tongkat aku pakai untuk berjalan, aku pakai untuk mengais daun-daunan untuk makan kambing saya. Terus ada lagi kegunaan-kegunaan yang lain. Katakan ini gambaran asbab yang kita miliki semua. Apa kata Allah? Qala alqiha ya Musa. Lemparkan, tinggalkan. Itu asbab wahai Musa. Setelah disuruh meninggalkan asbab, mungkin kisahnya dalam bentuk lain sudah tentu didengarkan bagaimana setelah ditinggalkan itu asbab melaksanakan perintah Allah tidak otomatis langsung berubah jadi kemanfaatan langsung berubah jadi susu dan madu tidak kadang-kadang berubah dengan racun dulu tongkat jadi ular dan segala macam kan kan itu proses proses-proses untuk melihat kesungguhan kita, keseriusan kita, keyakinan kita bukan langsung berubah dari miskin jadi kaya, dari pengangguran jadi punya pekerjaan tidak. Kadang-kadang tambah hancur dulu, tambah kere dulu. Tapi kalau kita terus istiqomah dalam menjalankan usaha dakwah setelah meninggalkan rasa perlahan-lahan, perlahan-lahan. Tapi pasti Allah akan perbaiki keadaan kita. Setelah disuruh meninggalkan asbab, kisahnya langsung lompat kepada perintah untuk pergi kepada Musa. Ilhaba ila ilhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergi jumpai Fir'aun karena dia telah tahi, telah melampaui batas, melanggar perintah Allah. Faqula lahu qawlan eh? dan berbicaralah kepadanya dengan lembut ya berbicaralah kepadanya dengan lemah lembut dengan bijaksana yang menyentuh yang menduga mudah-mudahan dia ingat insaf tobat kepada Allah atau dia takut kepada Allah SWT contohnya mulia kita semua tahu kisahnya ya bagaimana walaupun katakanlah tidak berhasil dakwanya artinya dia tidak mendapatkan nasib hidayah tapi akhirnya Allah binasakan dia ya jadi kalau teman-teman bahwa asbab rezeki bagi seorang pengusaha agama bagi seorang dai itu bukan hanya melalui asbab yang kita tahu dari toko, dari pekerjaan, dari perusahaan, dari ladang, dari pasar, dari laut segala macam tidak. Tapi masya Allah, salat, ya, doa, jauh lagi جولة زيارة زيارات صلة رحم صلة رحم خروج في سبيل الله النور جلال الله حج وعمرة حج dan جزء القرآن كل يوم قراءة القرآن جزء baca القرآن setiap hari أذكار الصباح والمساء ذكر pagi petang استغفار استغفار التوكل توكل على الله اليقين يقين من الله كل هذا 16 سببا سببا للرزق دون الأسباب Kata beliau totalnya, bisa tanya nanti ya, bisa tanya nanti saudara ya. Totalnya ada 16 asbab rezeki berupa amalan selain daripada asbab yang kita kenal selama ini. Ada 16 asbab rezeki melalui amalan agama yang bisa Allah berikan kita rezeki dari sumber yang kita tidak sangka-sangka. ولكن باقي الناس سبب واحد يقف عليه المسلم والكافر ما هو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Hari ini mayoritas manusia hanya mengandalkan satu asbab rezeki, padahal ada minimal 16 asbab rezeki. Ah, asbab rezeki inilah yang sama saja orang kafir, orang beriman sama-sama yakin dan menyandarkannya. Apa dia? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin timur, berjalan di permukaan bumi, ke pasar, ke ladang, ke laut, merantau ke luar negeri, dan meminta rezeki kepada Allah melalui pekerjaan asbab duniawi, Padahal semuanya mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT Dan ketika kembali kepada Allah Bukan berapa banyak uang yang dapatkan Bukan berapa tinggi pangkat derajat yang dia dapatkan Dengan asbab dunianya Tapi asbab amalan yang dia kerjakan Berapa banyak, berapa tulus apa mengikuti sunnah Nabi itulah yang akan ditanyakan oleh Allah SWT tapi sayangnya itulah yang banyak tidak diminati oleh manusia بعدما علمت الأسباب التي تطلق من السماء مباشر اعلم ما قاله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلماء القراء يقولون في الآية وما أرسلناك إلا كافة كمت كم في كافة ها ست حركات فيقول علماء القراءة علماء القراءة العشر يقول إذا أنت تقرأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لا تقرأ هكذا ولكن تقرأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كيف؟ قالوا لأن الدنيا ست كرات فحينما تقول كافة للناس لابد أن تنظر إلى القراء كأن علماء القراءة يقولون أنت مكلف أن تدعو ست جرات إلى الله سبحانه وتعالى وتفعل هكذا Baik. Tentunya oleh ya, setelah kita tahu bahwa channel rezeki, sumber rezeki bukan cuma satu, tadi minimal 16, dan rezeki yang 16 ini tidak mesti dari toko, tidak mesti dari tempat kerja bisa saja langsung dari khazanah Allah SWT datang kepada kita setelah tahu semua itu bahwa asbab rezeki dan kebutuhan hidup kita ada di sisi Allah sudah ditentukan dan setiap kita tidak akan mati sebelum dia menyempurnakan jatah rezeki dari Allah SWT dia sekarang ketahuilah bahwa kita telah diberi tugas oleh Allah yang pernah diberikan kepada para nabi dan rasul terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan dalam Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kami tidak memutus engkau melainkan sebagai sumber rahmat kasih sayang bagi seluruh alam di ayat lain wa ma arsalnaka illa beliau saya hitung suara baru empat saya enam وما أرسلناك illa كافة للناس aku tidak mengutus engkau melainkan sebagai utusan penanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari azab api neraka supaya menjadi ahli surga. Kata beliau dalam ilmu kiraat Al-Quran itu kata-kata kafa itu tidak boleh dibaca. Wama arsalnaka illa kafatan linnas. Cuma dua rakaat. Itu nggak boleh salah. Ulama kiraat mengatakan kalau membaca kafah harus enam harakat. Macam tadi. Kafatan Kenapa katanya? Enam harakat ini adalah simbol daripada enam benua di dunia ini sekarang. Di dunia ada enam benua, Pak. Jadi kita umat Islam terlahir sebagai orang Indonesia, hamba Allah, umat Nabi yang ditugaskan untuk memikirkan seluruh umat manusia di semua benua. Jangan orang Jawa cuma memikirkan orang Jawa, orang Bugis cuma memikirkan orang Bugis saja. Nah, orang Papua cuma ke orang Papua saja jangan. Tapi orang Papua harus memikirkan semua bangsa, seluruh benua di dunia ini. Bahkan bukan hanya memikirkan dari tempat kita buat usaha bagaimana mereka dapat hidayah masuk Islam taat perintah Allah memperjuangkan agama selamat dari azab neraka masuk jangan kalau ingin betul-betul bersahabat anda terlahir di Indonesia jangan bercita-cita dikuburkan di Indonesia sebagaimana bersahabat terlahir di Jazirah Arabia 124 ribu sahabat yang dikuburkan di Jazirah Arabia cuma 10 ribuan saja Ya, selebihnya kuburnya di seluruh penjuru dunia yang bisa mereka tempuh waktu itu. Kalau ingin dikumpulkan, dibangkitkan seperti persahabat sahabat lahir di Indonesia, jangan berdoa, jangan mimpi bercita-cita dikuburkan di Indonesia, biar dikuburkan di Afrika, biar dikuburkan di Eropa, biar dikuburkan di, ah, di Amerika. Supaya nanti kalau ditanya, eh kamu orang Indonesia kok kuburnya di Amerika, maka kita akan jawab, ya Allah, aku mati memperjuangkan agamamu meniru para sahabat nabimu yang dilahirkan di Arabia tapi kuburnya bertebaran maka kita akan digolongkan bersama para sahabat semua sedia insyaallah النبي صلى الله عليه وسلم عمر الدعوة 23 عاما فقط Nabi umur dakwanya cuma 23 tahun saja ما ذهب إلى الأرجنتين tidak pergi mana الأرجنتين tidak pernah pergi ke Argentina ولا اليابان tidak pernah pergi ke Yaman ولا الصين tidak pernah ke Cina ولا بلجيكا tidak pernah pergi ke Belgia ولا إيطاليا tidak pernah ke Italia كيف يكون رحمة العالمين كيف يكون رحمة العالمين Jadi bagaimana Nabi kok bisa jadi sumber kasih sayang bagi seluruh alam padahal tidak seluruh alam beliau eh, sampai pada waktu itu. لأن الأمة تمشي بعده على طريقته صلى الله عليه وسلم Yang menyampaikan adalah umatnya, tapi umatnya siapa? Umatnya yang mengikuti jejak langkah napak tilas baginda Rasul dan para sahabatnya lah yang harus menyampaikan agama ini, rahmat dan kasih ini kepada seluruh umat manusia di seluruh alam. كيف كافة للناس وما ذهب إلى كل الناس Bagaimana Nabi menjadi rahmat, utusan bagi seluruh umat manusia, pada tidak semua manusia beliau datangi. لذلك الله سبحانه وتعالى كلفكم بما كلف به رسوله صلى الله عليه وسلم. Kalau كان itulah. إيه صلى الله عليه وسلم. واحد ساعة ما في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. حلوة كده. يعني نريد أن تصعد من هذا المجلس رائحة عطرة إلى السماء. فالملائكة تشم الرائحة. الله هذا رائحة طيبة. من هذه الرائحة؟ يقول هذا مجلس صلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم Kata beliau Pak, dari majelis ini saya ingin melalui anda-anda semuanya. Dari majelis ini, dari mulut tuan-tuan keluar bau wangi semerbak salawat kepada baginda Rasulullah naik ke langit. Sehingga malaikat heran-heran di langit, ih ini wangi dari mana ini? yang bertanya-tanya ini bau wangi dari mana? Maka dikatakan kepadanya, ini bau wangi yang kau cium adalah bau wangi dari ucapan salawat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika namanya disebut, maka mereka menyebutnya dengan sallallahu alaihi wasallam. beliau, bagaimana? Sudah saya selesaikan bayan atau kita Selesaikan. lanjutkan? نستمر ولا خلاص ختم؟ Kita lanjut atau tutup sudah? نحن نجلس آه، إلى الفجر Kata Salat beliau, insya Allah. kita, kita duduk sampai salat fajar. Semua sedia insyaallah. غفر الله لكم قولوا آمين صلوا على الله ما أبكر كده اسمه آمين ولكن أبشروا أبشروا أيها القوم إن الله تبارك وتعالى يبشركم في ختام هذا المسجد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات Tentunya yang mulia, berbahagialah, bergembiralah karena Allah telah menyampaikan kabar gembira kepada tuan-tuan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis ini, seorang malaikat atau seorang malaikat ulama untuk menyampaikan seruan Qumu oh, maghfuran lakum silahkan berdiri dalam keadaan dosa-dosa bukan oleh Allah dan kesalahan-kesalahannya digantikan dengan kebahagiaan kebaikan di sisi Allah SWT Allah Subhanahu wa taala min asma'ihi annahu at-tawwab di antara nama Allah Asmaul Husna adalah At-Tawwab wa min asma'ihi annahu Ghaffar dan di antara Asmaul Husna adalah Al-Ghaffar wa min asma'ihi annahu Ghafur di antara nama Allah Al-Ghafur wa min asma'ihi annahu Rahim Di antara namanya Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. كيف يكون تواب وأنا ما لا أذهب بالجولة وآتي بالناس إلى التواب يا تواب تب علينا يا غفار اغفر لنا هذا يقول علماء السلف علماء أهل السنة والجماعة يقولوا إذا أنت لا تتحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتأتي بخلق الله إلى الله فأنت تعطل الأسماء والصفات تعطل اسم التواب هذا كلام جديد ما تكلم فيه العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل العلماء وأن يشرح الله صدورهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك من قلوبهم حب الدنيا قولوا آمين آمين Kata beliau, kita sudah dengar tadi, nama Allah Tawab, penerima taubat. Al-Ghaffar penerima uh, penerima permohonan ampun ya al ghafar Al-Ghafur Ar-Rahim bagaimana nama Allah ini bisa kita saksikan bagaimana nama Allah ibarat makanan kita nikmati kita rasakan ya kalau kita belum pergi kepada orang-orang di luar masjid ini orang-orang di luar majelis ini banyaknya mereka berkali lipat daripadanya orang yang hadir saat ini di tempat kelalaian, di tempat kemaisan kemaksiatan. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat kalau belum kita pergi kepada orang-orang di luar majelis ini dalam kelalaiannya, dalam kemaksiatannya, dalam kemungkannya, lalu kita bawa mereka ke dalam majelis seperti ini, lalu kita mengatakan, "Ya Tawwab, tub Wahai Allah yang Maha Penerima Taubat, terimalah tobat kami. Bagaimana kita merasakan kalau kita melakukan tidak melakukan perbuatan seorang ulama harus sunnah jemaah orang yang tidak pergi mendatangi manusia dalam kelalaiannya dalam majlis maksiatnya dalam majlis mungkarnya ya dalam majlis huru-huranya dalam bersentangan dengan perintah Allah kita tidak mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk kembali taubat mohon ampun kepada Allah berarti kita ini menafikan sifat Allah yang maha tahu maha Ini kata ulama. Semoga Allah beri hidayah kepada ulama-ulama kita. Dan Allah gerakkan, bukakan hatinya untuk bersama-sama dengan orang awam mau menjalankan usaha ini, mendatangi manusia dalam kelalaiannya, dalam kejauhannya dari agama, supaya mereka kembali kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. ماذا يقال في الأسماء؟ لا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل هذا في الأسماء لا نعطل ولا نشبه ولا نمثل هذا في الأسماء ولكن نحن إذا لم نخرج في سبيل الله ونأتي بعيال الله ونأتي بخلق الله ونقول تعالى هيا بنا إلى الغفور الرحيم هيا بنا إلى التواب الرحيم هيا بنا لنتوب عليه أنا وأنت إذا ندعو إلى الله ونقول ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول يا الله تب علينا فالله سبحانه وتعالى يقول لبيك عبدي أما هذا العاصي الذي يشرب الخمر يشرب الدخان يشرب المخدرات يمشي في الباطل يذهب مع ال... هكذا لو نهدي به إلى هنا هو إذا يرفع إيده ويقول يا الله الله سبحانه وتعالى يقول لبيك لبيك لبيك عبدي Tentu علماء علماء ulama ya sebagian ulama mengatakan bahwa dalam sifat ini asma dan sifat ini tidak boleh taktil taktil itu tidak boleh kita me memacetkan satu sifat Allah yang Allah sebut Quran Allah nggak ada itu nggak ada ini jangan tidak boleh tasbih tidak boleh menyerupakan sesuatu dengan Allah lah juga tamtil memberikan misal contoh tentang Allah itu begini misalnya kan tangan segala macam jangan itu tidak boleh ya ulama katakan begitu tapi kata beliau sekalian kalau itu tidak boleh tapi yang dibolehkan bahkan dianjurkan adalah mendatangi. Ya, artinya sifat Allah tadi kita ingin realisasikan, kita ingin wujudkan. Ibarat makanan kita ingin nikmati, ibarat tontonan kita ingin menonton sifat Allah SWT yang mengetawa dengan cara apa? Mendatangi mereka yang minum minuman keras, yang merokok, yang drug, <clears throat> namanya ganja eh, dan segala macam yang ah, ini ini ini orang nggak lurus nih orang ah, apa, apa bahasanya tuh datangi mereka dengan lemah lembut dengan kasih sayang dengan ikrar dengan hikmat dengan sabar dengan lapang dada dengan risau mulia bawa mereka ke dalam rumah Allah lalu mereka kita ajak berdoa kepada Allah ya Rab, ya Tawwab ketika kita mengedahkan tangan mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan jawab, labbaik abdi, labbaik abdi, labbaik abdi. Ya wahai hambaku, ya wahai hambaku, ya wahai hambaku, apa yang kau minta akan aku berikan. Kau minta ampun, apa kau ampunkan? Kau bertobat, apa kau terima tobatmu? Inilah yang diminta kepada kita, tidak dilarang. Maka inilah yang diminta kepada kita untuk kerjakan dan Allah telah menjanjikan pahala menjanjikan rahmat, barakah kepada mereka yang melakukan pekerjaan yang mulia ini. فنحن إن لم نخرج في سبيل الله قد نقوم بتعطيل الأسماء Kata beliau, kalau kita tidak keluar di jalan Allah untuk menjalankan usaha agama ini, maka bisa kita tergolong orang yang menafikan, memacetkan itu sifat-sifat Allah yang dikatakan tawab, ghafur dan sebagainya. فإذا لم نأتي بالناس كيف يكون تواب kalau kita tidak membawa manusia, terutama dalam kelalaiannya, tidak membawa mereka kepada Allah, bagaimana Allah bisa menjadi orang yang menjadi zat yang uh, maha penerima taubat? Nahnu atalna ismat tawwab. Jadi kita telah memacetkan memacetkan nama Allah yang maha tawab. Izlam nakhruj 'ala nas wa natawassal ilayhim wa nad'uhum bil mahabba wa bil ikram ya'tu ila huna Allahu akbar. Ba'da zalika yaqulu ulama يكون الدعاء إلى الله يتحركون في العالم كله وأنت إمكانياتك صغيرة لكن هو عنده قدرات وإمكانيات كبيرة يذهب ويلف العالم كله وكن أنت سبب هذا في صحيفتك أنت Jadi kata beliau, kalau kita pergi kepada orang-orang di luar masjid, di luar masjid seperti ini, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan risau, dengan cinta, dengan ikram, dengan khidmat, dan Allah berikan kita kehormatan. Mereka datang ke masjid, di masjid, mereka dulu dengan payah, mereka mulai tobat, mereka mulai hurut. Tidak sedikit di antara mereka. Kita ini sebetulnya kemampuannya, potensinya sedikit. Tapi orang yang kita ajak tadi, ternyata dia punya potensi, punya bakat, punya kelebihan. Akhirnya menjadi seorang da'i, keluar dari Allah. Melalui dia lagi, mana orang dapat hidayah? kita menjadi penyebabnya akan terus mendapatkan kiriman pahala dari orang yang dapat hidayah melalui usaha kita sampai hari kiamat. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن كل الناس يحبون أهل الدعوة والتبليغ Dan satu karunia dari Allah SWT Hampir semua manusia Semuanya cinta kepada usaha dakwah dan tabligh ويقولون أن كلامكم مكسر ولكن مسكر Dan di antara mereka banyak yang mengatakan ini bayannya nih pembicaraannya orang tabligh ini masyarakat begini mukassar tapi musakkar ya apa ya Mukasar bukan Makasar membaca bukan. Ini bahasa Arab. Mukasar tapi pusatkan Artinya apa? Ini orang bayang, orang tablik kalau ngomong bayang itu katanya, ya omongannya itu tidak teratur, ya. Kadang-kadang kalau ngotot membaca ayat Al-Quran salah-salah, makratnya salah, panjang pendeknya salah, hadisnya perawinya salah segala macam, kisah-kisah segala macam adab-adab. Pokoknya ngaco gitu kan? Tapi walaupun omongannya seperti itu, bayarnya seperti itu, seperti gula kenanya manis di dekat orang. Buktinya apa? Banyak orang tadinya nggak salah jadi salah, tadinya nggak mengaji jadi mengaji, tadinya nggak zikir jadi zikir, tadinya nggak kenal sunnah jadi kenal sunnah, tadinya nggak ibadah jadi ibadah, tadinya nggak mudah jadi dai. Jadi padahal mendengar omongan dari omongannya bukasa, yakni tidak bagus omongannya, salah-salah, tapi omongannya memiliki madu yang manis disenangi dirasakan oleh orang. فكيف أكون أنا ك- لي أسلوب أمتص به الناس آه، أقبل به الناس أشد الناس Jadi yang penting Pak, yang penting nih dalam berdakwah ini bagaimana kita memiliki cara berdakwah yang bisa membuat hati orang tertawan. Tawan hatinya sehingga dia cinta kepada usaha agama ini sehingga walaupun kita nggak ajak dia akan datang sendiri dan akan tertarik kepada usaha agama melalui cara pendekatan kita yang santun dan menyentuh. ولكن يقولون الناس أن كل كلامك زين إلا آخر كلمتين من مستعد كل كلامك زين إلا آخر كلمتين Tapi ada juga yang bilang Bayangnya orang tablik ini apalagi kalau juru bayan yang hebat toh alim atau enak didengar kayak madu kayak gula begitu semuanya bagus manis seperti madu kecuali dua kata apa dia siapa yang bersedia untuk keluar di jalan Allah SWT Bayangnya dari A sampai Z semuanya manis seperti madu kecuali taskil. Pas diminta buruj semuanya rasanya seperti seperti seperti racun, pahit sekali. Susah untuk keluar. Bukannya berdiri tapi lihat kiri kanan, lihat Waduh berat untuk keluar. Nah ini ada juga fakta seperti itu ولكن ما خرجنا في سبيل الله إلا أن نقول للناس من مستعد يعني خرجنا حتى نأخذ الاستعداد من الناس ونحركهم إلى kata الدين beliau sebetulnya kita nggak keluar dari Allah SWT melainkan dengan satu atau salah satu target utama kita yang keluar bagaimana mengeluarkan orang juga ke jalan Allah Subhanahu wa taala. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لكم أنتم أنتم يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول لكم أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس من القائل؟ من القائل؟ القائل هو رب الناس إله الناس ملك الناس الذي أنزل القرآن هدى للناس وقال هذا بيان للناس هذا الذي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس Tonton yang mulia, Allah telah berfirman kepada kita semuanya. Firman Allah kepada kita semua untuk kita semua. Apa dia firman Allah SWT? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Siapa yang memfirmankan ini? Allah. Allah yang mengatakan Allah yang merupakan Rabban Nas. Rabbnya pencipta, penjaga, pemelihara bagi seluruh umat manusia. Ilahin Nas. Malikin Nas. Yang menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas. Yang berfirman. Semua yang disampaikan tadi Hada bayanun linnas. Penjelasan bayan dari Allah untuk seluruh umat manusia. Itulah yang mengucapkan, yang mengatakan bahwa kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala ما أثنى على خطبة الجمعة ولا أثنى على درس الاثنين والخميس ولكن أثنى على هذا بيان للناس. Kata beliau Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran memuji tentang khutbah Jumat dari Syekh Pula tidak memuji menyebut dalam Al-Quran tentang pelajaran Senin, pelajaran hari Selasa tertentu tidak ada tapi yang disebut dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ada bayanul linnas ini bayan yang kita sampaikan serahkan bayan dari Allah penjelasan tentang Allah untuk seluruh umat manusia jadi bayan ini Pak Allah jangan main-main ya penjelasan disebutkan Al-Quran bayanul linnas نحن لا نقول أربعة أشهر ولا نقول أربعين يوم ولا نقول ثلاثة أيام ولكن نقول العمر كله أنا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى العمر كله ولكن ندفع عرفون عرفون قليل أربعة أشهر قليل أربعة أشهر كثير قليل أنت عمرك خمسين سنة أربعين سنة ستين سنة ولكن نقل أربعة أشهر هذا كثير ليس هذا قليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ Kata beliau, Saya tidak minta empat bulan. Taskil bukan empat bulan, bukan empat puluh hari, bukan tiga hari, tapi al-umru kullu, seluruh umur kita atau sisa umur kita kita harus gunakan di jalan Allah SWT. Baik dalam amal kami ataupun dalam pasal 40 42. Yang ini jangan ditiru ya. Yang ini jangan ditiru. Omongannya didengarkan. Yang ini jangan. Ah, kata beliau harusnya seumur hidup kan seluruh umur. Tapi harbon, harbon itu panjer dulu katanya, panjer dulu. Berapa? Empat bulan aja. Empat bulan banyak, itu sedikit. Kalau hitung-hitung umur kita berapa? 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun, 4 bulan, sedikit saja. Inilah dia masa yang kita ingin gunakan di jalan Allah SWT dengan niat memperbaiki diri, dengan niat memperbaiki iman yakin, memperbaiki amal dan belajar menjalankan untuk baginda Rasulullah SAW. Dan kalau kita keluar dari rumah dengan diri dan harta kita, dengan niat belajar agama, maka kita akan berada di jalan Allah sampai kita kembali. Grafik amal pahala, pahala dari amal kita akan drastis lanjut mulia dibandingkan kalau kita tinggal di rumah. Ya, kalau kita tinggal di kampung halaman paling tinggi berapa 27 derajat buat harga apa pahala sholat kita tapi kalau kita keluar dari Allah SWT Allah akan beri pahala minimal 700 ribu kali lipat dari setiap satu amal kebaikan kita kerjakan termasuk belanjanya dan Allah bisa lipat gandakan oh. berapa saja yang Allah inginkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Semua sedia insya Allah. Iya, insya Allah. هؤلاء فهذا ليس إلا للتبليغ فقط قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهذا جماعة الأقدام يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Kata beliau, anda-anda tadi yang sudah angkat tangan menyatakan kesediaan untuk keluar dari Allah Taala baik jemaah jalan kaki atau empat bulan naik kendaraan, ya khususnya jemaah jalan kaki. Aku ingin berikan kabar gembira dari Allah SWT. Anda-anda secara khusus disebut dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, jadi saya tolong dilakukan bacanya supaya supaya menyentuh katanya. Apa dia firman Allah? Surat sudah habis ini. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما hamba-hamba Allah yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sepertinya kelihatan hina dalam kaki bawa tas kompor macam-macam orang pandang sebelah mata dipandang hina orang tapi di mata Allah mulia insya Allah bahkan kalau disindir dicibir dicemooh bukannya marah tapi ucapkan assalamualaikum assalamualaikum orang-orang seperti inilah yang Allah puji dalam Al-Quran berbahagia bertulah orang-orang yang mendapatkan kehormatan ini المترجم جزاه الله خير الشيخ محمد لا لا محمد علي ما شاء الله شرح الله صدره قولوا امين نحن نريد ان نسمع منه ايات وعباد الرحمن نحن نسمع بالقلب وليس بالاذن نسمع القران بالقلب وعباد الرحمن من هم انتم أنا قوة الرحمن ما الله بمقصد ما رمده هندسه وطبيع وطبيع ادعوا له ادعوا له بالشفاء ادعوا له يا الله اكرم محمد علي قولوا امين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لحظة والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما من مستعد ان شاء الله يتحرك في سبيل الله اربع اشهر dari akhir ayat tadi dalam suara yang sudah betul-betul pas-pasan, sudah habis-habisan, belum minta sekarang dari majma ini dengan penuh keyakinan, dengan cinta kasih dan ingin menolong agama Allah, mencontoh sunnah Nabi, mengharapkan ridha Allah, berdiri catatkan namanya 4 bulan cash di jalan Allah SWT ke India, Pakistan dan Bangladesh. Bismillah silakan. Diri Pak. Mari Pak silakan. Diri. Tolong yang di tengah buat jalan dulu Pak. Yang tengah buat jalan. Tolong Pak, sekali lagi yang mohon yang berdiri yang hanya niat keluar saja. Tolong yang, yang yang lain Pak duduk Pak. Yang lain duduk yang yang mau keluar berdiri silakan. Jangan dulu, jangan dulu pak, jangan dulu. Berdiri di depannya saja pak. Jangan jangan jalan dulu, jangan jalan dulu, pak. Biar nggak bubar. Tolong pak. Yang niat berdiri pak, ya. Gak usah jalan dulu. Tolong dibikin jalan, bikin jalan. Jadi dimohon bapak yang siap keluar nih, cash nanti ya. Empat bulan dan jauh IPB ataupun 4 bulan dalam negeri silakan berdiri. Berdiri saja Pak, silakan Pak. Bismillah. Mari mari, Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Yang lain Pak tetap tenang Pak. Iya. شيخ من نريد خروج دون ترتيب خروج انا مستعد دون ترتيب Kata beliau, beliau minta yang berdiri ini siap keluar, Jangan lihat asbab dulu, jangan lihat tertib. Ada nggak cuti, ada nggak uang. Siap saja, ada irada keluar, berdiri insya Allah. Wafil akhir fi Jadi nanti dimusyawarahkan. Artinya presiden keluar, jangan lihat asbab, lihat belakang, tapi siap dimusyawarahkan. Mau keluar, siap dimusyawarahkan. Jangan lihat tertibnya dulu. La yakun ahad ma'ul asbab. Jangan ada asbab, jangan lihat asbab kita. Bersedia, azam keluar, nanti dimusyawarahkan. Wa yatawakka Allah bil asbab. Tawakalnya kepada Rabbnya asbab. Allah Subhanahu wa taala. بسم الله تفضل يا شيخ شكرا Silakan ke tengah Pak, ke menuju jembatan tadi. Silakan Pak. Yang lainnya tetap tenang Pak, ini majelis belum selesai. Silakan. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Kita doakan Pak, saudara kita. Semoga Allah terima pengorbanannya. Allah mudahkan seluruh urusannya. الله كبر فرمه Silakan, silakan Pak. الله كريمة كل إنسان تحرك إلى الله سبحانه وتعالى الله يتقبل منه قولوا آمين Silakan Pak. Tolong Pak yang di depan counter maju lagi Pak, supaya saudara-saudara kita dapat tempat untuk duduk nyaman untuk di apa Pak. Silakan. Yang lain Pak, jangan berdiri dulu Pak. Tolong Pak ya. Ini majelis belum selesai Pak. Ya. Tadi sudah disampaikan bayan. Nanti kalau akhir الحديث الحديث الحديث يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا حديث- وهؤلاء يتحركون خطوات لله سبحانه وتعالى ليس شبرا ولكن خطوات لله سبحانه وتعالى فماذا يعطيهم الله سبحانه وتعالى أوه Dalam sebuah diskusi katakan, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah SWT akan mendekat kepadanya sebanyak satu hasta. Saudara-saudara kita berdiri ini bukan lagi satu hasta. Berapa langkah itu? Berapa langkah? Berapa berapa berapa jengkal ya? Bukan satu satu jengkal lagi. Banyak jengkal. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana cepatnya mendekatnya Allah kepada mereka yang mau melangkahkan kaki untuk mendapatkan namanya keluar pada bulan Ramadan yang SWT. Silakan Pak. والشبر بتاعك أنت الشبر هذا بتاعك أنت والزراعة بتاع الجبار سبحانه وتعالى Kata beliau satu jengkal ini adalah milik kita, tapi satu hastanya adalah milik Allah SWT. Mari, mari Pak, silakan. Bismillah. Silakan. Empat bulan Pak, empat bulan. Silakan. Berikutnya Pak. Berikutnya yang siap 40 hari, Pak. Silakan berdiri. Bismillah. Siap 40 hari guys, silakan. berdiri. Masya Allah. Di tempatnya saja, Pak. Di tempatnya dulu. Jangan dulu. Berdiri. Jangan dulu. Hanya yang bersedia 40 hari berdiri dulu. Nanti akan dikasih arahan bergerak. Yang Maka. bersedia 40 hari berdiri dulu, berdiri. Maka Allah ya yafrahukum fi hadhihi Allah Allah yafrahukum fi hadhihi Allah akan bergembira melihat ada yang berdiri untuk keluar ke Subhanahu karena kita ingin menolong Allah Allah akan menolong kita, kita gembira dengan Allah, Allah pun gembira kepada kita. Benar Pak? Pak Kulari. Rasul yang pernah fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga di gembira dengan kesediaan kita untuk keluar dari neraka. Wal malaika fis sama. Malaikat di langit juga akan ikut bergembira. Fafrihul malaikat, Ayo gembirakan malaikat supaya kita ditolong oleh Allah melalui malaikat. Wa afrihu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Gembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afrihu rabbukum سبحانه وتعالى dan gembirakan Rabb Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Begitu boleh kamu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya telah berdiri Pak. Silakan berdiri Pak. Berdiri Pak. Berdiri 40 hari. Pak silakan Pak. Bismillah. 40 hari. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال انفق يا بلال ولا تخشى من العرش يا بلال. وبلال فقير ليس معه فلوس. ما قال لعبد الرحمن بن عوف وما قال للاخر عثمان بن عفان. ما قال للاغنياء لكن قال لمن؟ بلال الضعيف المسكين الذي ليس معه. قال يا بلال قال لبيك يا رسول الله قال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا Ada sabda Nabi, sabda Nabi kepada Bilal, bukan sabda Nabi kepada Abu Bakar yang kaya, sabda Nabi kepada Utsman yang kaya, kepada Abdurrahman bin yang kaya, bukan. Sabda Nabi kepada Bilal radhiyallahu anhu yang kita semua tahu. Apa sabda beliau? Ya Bilal, anfiq wala takhsha من ذي العرش اقلالا min dzil arsy qulala. Infakkan, belanjakan apa yang kau miliki wahai Bilal dan jangan takut jangan takut dari pemilik aras pahala ganjaran ganti daripada apa yang korbankan karena beliau Allah memiliki banyak eh, hasanahnya jadi belanjakan apa yang kita miliki Subhanahu Allah SWT jangan takut dari pemilik aras akan memberikan sedikit tapi Allah akan memberikan banyak berlipat ganda dari apa yang kita belanjakan di Allah SWT. Jadi kita takut pada pemilik aras. Allah Maha Kaya akan mengganti apa kita belanjakan jauh lebih berkah dan jauh lebih banyak di sisinya. Silakan Pak. Antum semua anak Eropa. Semua anak umat. Silakan Pak Lima. Bismillah, Bismillah. Baik, segera Pak. Ah, ke lorong Pak. Nah, daftarkan ke jamaah skill. Silakan Pak. Silakan yang Pak siang silakan. Silakan. Kita doakan Pak, semoga Allah terima pengorbanannya. Amin. Insyaallah. Allah tambahkan keimanannya. Amin memudahkan seluruh urusannya. Allahumma taqabbal min kulli man taharraka lillah subhanahu wa ta'ala. Qul amin. Masya Allah, Masya Allah. Allah kabul kurma ini. Silakan Pak, bismillah. Jangan bubar Pak, belum selesai. Majlis akan ditutup doa nanti Pak, Masya Allah. Sayang, Bapak-Bapak minta dapat doa. Silakan Pak. Baik yang terakhir Pak, ya, nggak siap tes hari ini hari ini ya. Silakan yang siap niat sampai nanti musyawarah Indonesia di bulan April. 4 bulan, 40 hari, 1 jamaah atau terhormat, silakan berima. Silakan. Silakan. Musyawarah Indonesia nanti bulan April. Ya. Silakan sampai bulan April. Silakan 4 bulan, 40 hari negeri Jawa IPB atau pedal negeri. Silakan Pak, silakan sampai April. Masya Allah, Masya Silakan lagi Pak, lagi. Allah, oh, dulu amin. Masya Allah, Masya Allah, Bapak Baik. Baik, selepas ini silakan Bapak datang ke Jamat Tasir sebutkan namanya, nama anak komnya, terus kapan mau keluarnya, silakan Pak. Masya Allah, kita doakan semoga Allah kabulkan. Amin. Niatnya. Allah mudah-mudahan dan Allah terima ya Allah. Mari Pak, silakan. Allah kirim. ulu amin. Amin. Allah ya, mulia, Maha Dermawan, amin. Silakan, silakan. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Aku sijiluni. Silakan. Berat Silakan Pak. Yang di depan kontur Pak maju-maju lagi. Silakan. Selepas ini nanti doa Pak ya. Terus kemudian azan langsung jangan buru-buru, tenang saja. Nanti pokoknya sampai selesai, butuh selesai baru iqamah. Ya, enggak usah buru-buru. Sampai nanti semuanya sudah wudhu baru iqamah. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Tolong Pak yang di depan kasih jalan Pak. Yang di belakang sana kasih jalan. Yang sudah selesai Pak, boleh silakan bergeser. silakan, Masya Allah. Masya Allah. Tolong Pak bergeser lagi. Yang sudah selesai bergeser Pak. Yang sudah selesai bergeser. Atau yang di depannya Pak, bergeser lagi maju ke depan. Silakan, maju lagi Pak, maju lagi. Ad-din maqama illa bi wa bil fuqara wal masakin. Agama ini tidak tegak tersebar melainkan dengan orang-orang lemah. Bilal bin Rabah itu miskin. Bilal bin Rabah miskin. Habab bin Arab. Bilal bin Rabah, Habab bin Arab ini sahabat-sahabat miskin semua, tapi mereka Allah pilih untuk tersebarnya agama ini. Al-masakin alladhi yaqum alaihim ad Kata beliau orang-orang miskin, fakir inilah yang Allah tegakkan agama di atas mereka. Anfaq ya Adam. Wala takhsha min zul arsy Wahai anak cucu Adam, melanjakan hartamu, jangan khawatir dengan kekurangan rezeki dari pemilik aras yang maha Wa afdal al-infaq an anfaq min waqti alladhi huwa umri. Infak yang paling terbaik adalah menginfakkan waktu yaitu umur saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Baiklah, saya yang lima puluh hari silakan yang kurang puluh hari ataupun yang sewasa boleh aktivitas masyarakat Mari silakan jemaah-jemaah yang masih sewasa jemaah yang puluh hari kurang dari 40 hari silakan tidak ada aktivitas masyarakat الشريك والولد يا من رزقه ميسور أم يجري على طول المدى يا سيدنا خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل هم وغم وحسد بفضل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا برحمتك يا رب العالمين أغثنا بعفوك يا كريم أغثنا برحمتك يا رب العالمين اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا من قلت لنبيك صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف يا مؤلف القلوب ألف بين قلوبنا يا مؤلف القلوب ألف بين قلوبنا يا مؤلف القلوب ألف بين قلوب أمة حبيبك ارحم أمة حبيبك اغفر لأمة حبيبك استر أمة حبيبك اهدي نساء المسلمين اهدي بنات المسلمين اصلح أحوال المسلمين اهدي علماء المسلمين اهدي شيوخ المسلمين نزل الحفاظ علينا وعلى العالمين احفظ أهل أندونيسيا احفظ أهل أندونيسيا احفظ مشايخ اندونيسيا احفظ ملاجئ اندونيسيا احفظ علماء اندونيسيا احفظ اهل الشورى في اندونيسيا برحمتك يا ارحم الراحمين اجعل هذا المركز سبب هدايه للعالم كله يا ارحم الراحمين انزل الهدايه علينا وعلى العالمين وعلى مصر وعلى السعوديه وعلى كل بلاد العرب وعلى كل بلاد العالم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت يا ربنا العز الاكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب انك انت الوهاب يا رب يا رب يا رب لا تشوه وجوهنا بالنار ونحن سجدنا لعظمتك لا تشوه وجوهنا بالنار ونحن خرجنا في سبيله نقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نرضى بعدها أبدا اجمع بيننا وبينهم كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر الذنوب استر العيوب آمن الروعات اشف مرضانا ارحم موتانا اشف مرضانا ارحم موتانا اشف مرضانا ارحم موتانا آمن الروعات آمن الرعاة اخذ الدين عن المدينين فرق قلب المكروبين فرق قلب المكروبين فرق قلب المكروبين يا رب العالمين فك سجن المسجونين فك سجن المسجونين اهدي أمة محمد ارحم أمة محمد اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله فارفع بأولياء